Stasiun 107,6 MHz Radio Al-Hidayah FM Media dakwah menjalin ukhuwah جلني على ظهري بدا نور على نور وقد أعطيت منشوري بأنني غير مبرور 阿妹。 warahmatullahi wabarakatuh 107.6 Radio Al-Hidayah FM Media Dewa Menjalin Uhwah Baik sahabat Al-Hidayah FM semuanya Masih kali ini bersama sahabat Arif kembali Tentunya untuk kali ini menemani sahabat Al-Hidayah semuanya dimanapun Anda berada Untuk menyimak satu kajian malam di bulan Ramadan kali ini yang akan disiarkan langsung dari kediaman guru kita Habib Syah bin Abdul Qadir Asegaf di Gang Bengawan Solo nomor 12 RT 6 RW 11 Semanggi Kidul Pasar Kliwon Solo. Dan saat ini kajian sudah dimulai dengan tentunya bacaan suluk dan juga kosidah-kosidah. Dan untuk sahabat semuanya, eh, langsung aja sahabat Arif akan menyiarkan secara langsung untuk sahabat semuanya dimanapun berada. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan juga manfaat di pengajian malam hari yang cerah kali ini. Tetap stay tune di 107.6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. 107,6 Radio Al-Hidayah FM Media dakwah menjalin ukhuwah قول قربها هابا من ربوع العبيرية أطربت روحي وسري حين أهدت لي تحية وصرت في الكون منها عن وسرت في الكون منها نفحات عن دهرية فروي أني من حديثي إن تكون يا سعد أهلا إنه سير شريف ليس للأغيار يذكر إنه سير شريف ليس بالآخيار ذكار إنه معنا اللاتيفون عن جميع الناس يستار غير عن عابد دقيق صوفي صاف المحرر غير عن عابد دبيل صوفي صاف المحرر بشريعة وحقيقة جمع الفرع وسلام أين أرباب المثاني والعلوم اللدنيا أين أرباب المثاني والعلوم اللدنيا أين سحاب المعاني والنفوس العلوية أن أدعو من دعاني هكذا حكم القضية أن أدعو من دعاني هكذا حكم القضية في خصوص لا عمومين علتان من بعدين أهلا فالحمد لله رب العالمين Alhamdulillah. Sambil diminum dulu. Udaranya rada adem gitu diumbi hangat-hangat ini. Hangat kok bisa adem. Bismillah Masukan yang kademen itu duduk sini. Tak kademen. Nek kademen rono. Ini soalnya tamper uang lanang-lanang nom-nom ya. Biasanya rada panas-panas. eh maju-maju biar. يطيبا يطيبا يا دعوة يا لنا اشتكنا ليك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبا أنا ليك ولا ونادانا ولا ونادانا أنا سيدي يا أبا بكر في القيامة غفري يا عمر ابديه يا عمري وكذا سيدي عدمانا سيدي عدمانا سيدي عدمانا أهل طيبانا يا اشتكنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا علي يا ابن ابي طالب من منكم مصدر المواهب جذرا الأورالي أجيب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة هدانا ولا سيدي الحسن والحسين إلى النبي قرتين يا شباب الجنتين sahib o la cora kita akan melanjutkan pembahasan pemahaman yang wajib diluruskan. Yang ditulis istilahnya ini dialog antara Sayyid Mahdi uh, ya Sayyid Majdi dengan Sayyid Muhammad bin Alwi Maliki. Yang kemarin kita sudah masuk ke bab memuji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana itu kesimpulannya kesimpulannya adalah memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara hakikat dan kenyataannya merupakan sunnah Nabi. Secara hakikat merupakan sunnah Nabi. Karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarnya dan senang terhadapnya serta memberikan hadiah dan burdah atau selendangnya. Kemarin kan sudah kita ceritakan bahwa Kaab waktu itu membacakan burdah, membacakan apa namanya syair di depan Rasul, memuji Rasulullah dan Rasulullah tersenyum serta Rasulullah gembira dan diberinya surban Rasulullah. Berarti di situ Rasulullah setuju. Dalam tanda kutip Rasulullah bukan manusia yang senang dipuji. Bukan. Kenapa Rasulullah di situ setuju dan Rasulullah gembira? Gembira karena umat ini tadi, sahabat ini tadi dia akan mendapatkan sesuatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala karena memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan Rasulullah. Ya, tujuan Rasulullah itu. Coba yang di depan jalan itu biar masuk. Jadi jangan masuk dalam kanan. Kanan-kanan masih kosong. Apabila datang orang-orang selanjutnya dari umat Nabi Muhammad memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah berdosa orang tersebut tidak diragukan dan tidaklah membahayakan. Tidak diragukan dan tidak membahayakan. Coba saya mau tanya, ada orang yang menyanjung Rasulullah itu membahayakan tidak? Tidak ada. Masa orang nganjung, nganjung kanjeng Nabi kok membahayakan? Hati-hati sama orang-orang itu. Orang-orang itu orang-orang rokok, membahayakan. Tidak bisa. Yang membahayakan kalau dangdutan. Sing jogetan ning alun-alun ora iki membahayakan. Musik-musik maaf-maaf mungkin musik-musik rock dan musik-musik yang lain yang mendatangkan orang-orang yang datang itu mabuk, yang datang itu laki dan perempuan ikhtilat, joget bareng itu membahayakan. Tapi kalau duduk begini selawatan membahayakan. Ya, Apakah dapat merusak tauhid atau merusak akidah bila seorang memuji Nabi Muhammad? Apakah orang memuji Nabi Muhammad itu terus ketauhidan dia itu rusak? Akidahnya jadi rusak. Kalau orang memuji Nabi Muhammad itu dia lupa dengan Allah, apakah dia terus istilahnya mempunyai rasa uh, akidahnya terus lepas? Atau kita ajarkan kepada anak-anak kita pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa senang dengan mengingat beliau. Memuji beliau dalam majelis mereka atau pergumpulan mereka. Sekarang ini kita lihat beliau mengatakan Sayyid Muhammad kita ajarkan kepada anak-anak kita pujian kepada Nabi Muhammad. Kita ajarkan. Diajarkan buktinya sekarang ini di TK-TK saya lihat itu Maaf, maaf bukan saya mengatakan dekat-dekat sekarang mengikuti saya, tidak. Mengikuti Rasulullah itu. Yang tadinya lagu balonku ada lima, ada berapa guru itu datang sama saya, Habib. Murid-murid saya sekarang, wah rusak. Loh rusak kenapa? Biasanya lagu naik-naik ke puncak gunung, dingin-dingin sekali, itu sudah tidak ada, Habib. Ada Yahanana, Yahanana. Saya suruh murid saya baju, wahai muridku si A baju. Coba kamu nyanyi istilahnya. Iya bu nyanyi. Solatun langsung ini ya bingung ki solatun sekondi. Lah gurunya belum tahu. Lah tidak apa-apa. Lagu itu ya bagus, lagu balonku ya bagus. Cuman lagu balonku ki ora manfaatnya. Cuman itu lagu untuk anak-anak bisa membedakan warna. Meletuskan balon hijau tok lo Sing liyane hijau yang sing bleduas. <laughs> Jadi membedakan mungkin ada anak-anak itu disuruh ingat balonku merah, hijau, kuning, sakarpe lah. Tidak apa-apa, bagus. Lagu itu tidak masalah. Naik-naik ke puncak gunung tidak masalah. Lah belalah kok seneng lagu sholawat, luweh ganjaran. Nanti akan diterangkan di sini. Hmm. Supaya apa anak-anak itu? Mereka senang dengan mengingat beliau, mengingat Rasulullah, memuji beliau dalam majelis mereka atau perkumpulan mereka baik berupa nasidah atau qasidah yang memuji Nabi Muhammad. Jadi nasidah dan qasidah itu yang biasa kita baca di buku itu ada kan? Qasidah-qasidah pilihan. Wah. Pilihan maksudnya di situ qasidah-qasidah itu dirangkum, ditulis oleh orang-orang yang soleh, pujian-pujian kepada Rasul, pujian-pujian kepada Allah, pujian-pujian kepada wali-waliullah. Apakah kesalahan dalam perbuatan tersebut? Tidak ada yang salah kata Sayyid Muhammad Maliki. Haruslah seseorang mempunyai rasa cinta. Cinta ini yang timbul dari perasaan hati. Karena inilah hati menjadi lembut. Sedangkan apa yang diisyaratkan dalam fatwa seorang mukti yang anda sebutkan yaitu tentang dikir berjamaah. Artinya manusia berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara bersama-sama. Mereka menyebut la ilaha illallah atau Allahu Allahu Allah maka apa yang salah dalam perbuatan ini? Misalnya tentang kumpulan, satu kumpulan terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tunjukkan salahnya apa kira-kira? Apa kira-kira salahnya? Lo salahnya kok dadak ngenteni uang mati ya saya ngomong ngono kuwi. Loh, sekarang ada orang mati saya ya la ilaha illallah. Orang nek wong mati aku ya maca la ilaha illallah. Cuman beda nenek orang wong mati orang tak sebut tahlilan ngono loh Nek enek wong mati aku nyebut arep ning di tahlilan ngono loh <laughs> Ngono tok. Lho saya tiap bar salat mesti maca la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah ora ketang ping 1000, ora ketang ping 100, ora ketang ping 10, tetep dibaca. Apa salahnya kira-kira kalau ada orang kumpul-kumpul bareng la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, apa salahnya kira-kira? Duduh no salahnya. Kecuali sing maca la ilaha illallah ora klamben. Udah ngono lah kuwi salah sing salah kudu la ilaha illallah eh, klambine kuwi lho sing salah. Jadi harus gua apa? Oke. Jadi majelis ini tidak ada salahnya kok kamu nyalah-nyalah. Oke. Di dalam Al-Quran dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin li ulil albab. Sinten ulil albab alladzina yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim maka berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri duduk atau istilahnya berbaring ini diterangkan di dalam Al-Quran bebas luar pikiran dikiran karo ngadeg silahkan enak dikiran karo lungguh monggo karo berbaring <laughs> monggo lah berbaring monggo pripun Berbarengi maksudnya dikir berbarengi itu kalau kamu mestinya mau tidur, ucapkan baca iki maca iki lah termasuk dikir ta. Arab dulu. Apa kok salah ki ya, ora entuk. Maca dikir turu lah alah apa. Salahnya di mana saya kalau mau tidur megang tasbih saya membaca la ilaha illallah. Apa saya salah? Saya membaca bismika Allahumma ahya bismika amut. Apa saya salah? Tidak salah. Jadi lungguh anak sing ngadeg misalnya ya nabi salam alaika ya rasul ngadeg dah apa salah ora alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan lungguh wala junubi mong uripi telu tok ngadeg lungguh turu ora enak wong urip ngambang kan ora enak Coba kamu cari orang, saya hidup berterbang, orang mungkin. Uripmu ya bertelu. Maksud Allah, dalam keadaan apapun ingatlah kamu kepada Allah. Berdiri, duduk maupun dalam berbaring. Eling ingat sama Allah. Uh, saya tidak melihat kesalahan dalam perbuatan tersebut selama lafal yang diucapkan terdapat dalam syariat. Karena yang diucapkan itu la ilaha illallah. Yang diucapkan subhanallah. Yang diucapkan apa nih? Yang lainnya astagfirullah. Yang diucapkan apalagi solawat. Kan ada tak? dalam syariat. Kecuali majelis mengucapkannya misuh-misuh. Misalnya, oh, oh, eh, ada si boso si Gunung rento. Tapi ini majelis yang jelas ucapannya itu ada di dalam Al-Quran. Ucapannya itu ada di dalam syariat. Kecuali ucapan-ucapan itu tidak ada di dalam syariat ya Anda mengatakan itu majelis sesat monggo. Iwak peyek. Lah orang orang enak ning syariat yang eh, apa enak? iwak peye, iwak peye, orang Lah Lagu ini Anda mengatakan itu sesat monggo. Tapi saya tidak ngomong sesat semenjak saya nyanyi wong ning WC. Maksudnya yang WC <laughs> dhewean lho. Ora bareng karo sing wedok. Yang jagain sesat ya. Selama majelisnya bersih, jauh dari subhat, jauh dari campur antara lawan jenis. Nah ini yang paling pokok. Kalau bisa di dalam majelis itu lanang dewe wedok dewe aja campur. Kaya yang Mekah tu, tidak bisa dianu, mesti campur baur. Tawaf itu ora enak Karena sudah sulit tidak bisa diatur itu seperti itu. Lah kalau tempat kita, kalau bisa itu jangan, kalau bisa itu dipisahkan. Kayak setir wedok kanan, laki kiri, ngono wae. Insya Allah bisa semuanya. Dan itu lebih aman. Maka di manakah letak kesalahan kalau semua ini tadi yang kita sebutkan tidak ada? Kabai melaku. Istilahnya pembacaannya semua jelas melalui syariat. Oh no salah. Tidak ada. Sampai-sampai kata Ihsan Majdi. Wahai Sayyid Maliki, Zuhai Sayyid Muhammad. Ucapan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamdan wa ni'matan laka wal mulk la syarika lak. Ini diucapkan dengan bengok. Ayo coba nek wong ning Mekah kan labbaik Allah labbaik labbaik la syarika lak Itu tidak boleh bengak-bengok. Anak ah, tahu sing kaya ngono. Zikir itu tidak boleh bengak-bengok. Zikir itu cukup di dalam hati. Lho <laughs> hatimu ora pernah pikiran dadak kakek ngomong. Ini sebagian riwayat menyebutkan bahwa kata Sayyid Muhammad mereka bertakbir di Mina Sahabat-sahabat Rasulullah itu mengucapkan takbir di Mina sehingga didengar takbir mereka oleh orang-orang yang berada di tanah haram Makkah di hari raya Idul Adha. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbaru kabira. Ini merupakan zikir kepada Allah, maka di manakah letak kesalahannya? Dan anak wong sing takbiran ngono kuwi, nduk bengok-bengok Buktinya neng Medina, neng Mina orang-orang sahabat-sahabat itu di Mina takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar didengar di Mekah. Orang gomek lho dia. Iso krungu yang Mekah. Berarti kan buanter orang mulai. Ora apa-apa. Lah kok wis saiki ngamukan. orang adan andan ke bandaran mbok amuk. Zaman Rasulullah ini adan bandar Yuno, Lagi bukti ini Mina sampai Mekah krungu. Ayo eh, maaf maaf sekarang ini lah itulah yang kadang membuat kesalahannya di mana? Ada orang yang kalau dia mengatakan bahwa zikir boleh zikir secara keras, boleh zikir secara pelan. Zikir yang keras ya tetap pakai adab ya. Keras pun bukan terus akar dhewe. Keras itu juga pakai adab. Bukan terus dilalah ning tanggane kuwi enek bayi loro, enek dulur sing loro, terus malah bengak-bengok ganggu kono ya aja, tidak boleh. Maksudnya ini tidak ada apa-apa kita bilang kita sudah kulino dikir la ilah illallah la ilah illallah la ilah illallah. Orang koko. Mau dalam hati aja. Orang masalah sing penting tetap dikir. Jadi tidak salah ngono Sing bengok orang salah, sing orang bengok ya orang salah. Mlaku Nek kue kepingin bengok dari lebih mau. Dari Mina sampai Makkah kerungu Masya Allah. Datanglah sebagian orang-orang semoga Allah memberinya hidayah menuju jalan yang lurus. Setelah Rasulullah berpendapat tentang pemahaman ini. Berucap tidak boleh bertakbir secara berjamaah ini bid'ah. Para sahabat tidak bertakbir bersama-sama. Subhanallah kata Sayyid Muhammad. Apakah kamu punya kaset dari mas dari zaman para sahabat dulu? Jadi sampai Sayyid Muhammad ini gemes istilahnya. Eh wong-wong sing ngomong takbir zaman ini istilahnya bahwa Rasulullah zaman dulu tidak takbir teriak begitu. Apa kue duwe rekaman kasete? Nen duwe kene aku tak melu mlebokke. Kue ora duwe aku ya ora duwe. Tapi ada ucapan sahabat-sahabat tabiin sampai ke saya gitu sini, Said Muhammad yang mengatakan takbir banter ki enek. Lah nek kowe ndek kasete ya wis. Aku tak melu orang di rekaman kok ini kata daripada para sahabat tabiin dan sampai kepada ini. Masalah ini banyak dibahas dalam pembicaraan orang-orang hingga terjadi perselisian dalam berbagai kitab. Selayaknya pembicaraan ini tidaklah tepat muncul dari kaum muslimin. Bertakbir bersama atau sendiri maksudnya adalah menghidupkan majlis. Tujuannya menyemarakkan berzikir kepada Allah dengan membaca takbir, tahlil, tahmid bersama atau sendiri tidak ada yang salah dalam hal tersebut. Tidak ada yang salah. Bareng-bareng monggo, dewi ya monggo, Tandar monggo, alon monggo. Semua tapi tetap dilandasi dengan adab. Ya, dilandasi adab. Sayyid Majdi mengatakan tatkala menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gasidah tala al badru alaina mereka lakukan secara jamaah Orang dah jeli-jeli tu, tuku terbang 5000 nanjing dikeplak belum belum Keplak pengin sepuluh langsung pecah lima 5000. Seneng kepingin menyambut ustaznya datang. Waktu anak-anak itu gerombolan Anda nabi Paula atau Paula Al-Badir ah, Ustaz Tidak boleh syirik kita haram Kira-kira loro ini anak-anak itu Loro Tidak ada tuntulan Nabi Muhammad Kamu anak-anak siapa yang ngajar Habib saya Habib saya karo gue bodoh ora beres gue ngono tuh anak-anak ini Lihat Nabi Muhammad SAW. Waktu menghadapi banat Bani Najjar ini tadi, Rasulullah ngerangkuli, ditanya, "Eh anak-anakku, apakah engkau sayang kepadaku, cinta kepadaku?" Sesungguhnya kata Rasulullah, "Demi Allah, sesungguhnya aku menyintai kalian." Kan seneng dong. Dirangkul-rangkul seneng, luar biasa. Ngono akhlak. ngamuk. Ngamuk. Apakah kalian mencintai aku demi Allah sungguh aku mencintai kalian Beliau sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada mereka Apakah kalian mencintai sesungguhnya aku mencintai kalian Dalam kisah lain seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Seraya berkata ya Rasulullah setelah beliau sallallahu alaihi wasallam kembali dari perang Badar wanita itu berkata sesungguhnya aku telah bernadar atas nama Allah jika Allah mengembalikanmu maka aku akan memukul rebana di hadapanmu wong wedok nazar. Kalau sampai Allah mengembalikan Rasulullah SAW maksudnya menang dalam peperangan ini, aku nazar ingin memukul rebana di hadapanmu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tepatilah nazarmu. Wanita itu berdiri di Masjid Nabawi yang mulia dan beliau berada di hadapan sahabatnya. Setelah beliau sholat, lalu wanita tersebut memukul rebana di hadapan beliau karena rasa senang dan gembira dengan keberadaan beliau. Ginengke karo Kanjeng Nabi. Lho, dalil iki aku ora duwe objek sing duwe gur kowe tok. Ya wis ora apa-apa, mang aku nerangke tak tok. Ora nerangke dalilmu, nggih. Jadi sekali lagi, kita tidak ngurusi dalile wong. Niki dalil kita. Percaya kenek orang percaya ya wajib percaya ngono lho maksudnya. <laughs> oh ini pemahaman wajib diluruskan, wajib dipercayai. Terdapat pemuda yang berada di suatu acara atau suatu tempat menari. Ini Ustaz Mazri menanyakan. Dan berjoget dengan lagu-lagu yang didendangkan. Di mana eh, tidak uh, tidak uh, di mana tidak berhubungan dengan agama, maka di manakah letak kesalahan jika rasa cinta sebagai gantinya atau itu yang seharusnya sebagai awal mula lantunan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Muhammad menjawab, kita tidak katakan sebagai gantinya. Tidak dikatakan sebagai gantinya. Namun itulah awal mulanya. Jadi itu bukan ganti. Istilahnya kalau sekarang ini ada anak-anak muda, usah aku tak ganti biar aku biasanya senengnya wah, wah iya, karo nyekel mic rok-rokan gue. Iwak peyean gue mau mau iwak peyean. Saya kita ganti sholawat. Sebetulnya bukan ganti. Itu awalnya kamu tuh memang kuduri seneng ngono Berhubung orang nek sing ke jadi gue ganti edan-edanan gue. Edan-edanan itu malah gantinya gitu Bukan sholawat sebagai gantinya, keliru katanya Sayyid Muhammad Malik. Paham nih maksudnya? Sebetulnya kamu ki waras. Lombok rusak diri gantinya jadi orang waras. Jadi jangan kamu mengatakan saya tidak waras tak ganti jadi waras orang iso. Kowe kuwi waras saja. Kowe saja sakjane seneng sholawatan, seneng gosidahan. Berhubung gue iki biar orang yang sing ngajak, Neng kono kowe ganti gosidan karo selawatan mbok ganti wak penyek. Ada lah. Nah sekarang ini kamu kembali kepada asalnya bukan ganti. <laughs> Subhanallah. Pendapat beliau ini hebat betul. Dan sebagian orang memperhatikan hal ini namun tampaknya belum terkemukakan. Terlihat perkara membutuhkan nasidah maka dikumpulkan berbagai nasidah dan kesidah dipersiapkan suatu kelompok mulailah berkembang puji-pujian nasidah dan kosidah namun aku tidak mendapati satu kosidah pun yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya tidak mengingkari ini bahwa kosidah tersebut adalah kosidah agama seperti Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah misalnya itu ada kan qasidah kan Asmaul Husna atas nama-nama bagus itu bukan tidak bagus Allahu Akbar misalnya dikir-dikir ngono sih kosidah-kosidah kan ada tapi orang-orang seperti ini kalau ada orang yang membacakan atau melantunkan An-Nabi Yusallu alaihi syirik bukan aneh lah nah, kamu ini melantunkan dosa saya ini ke Mekah kemarin itu saya beli CD <laughs> itu ada puji-pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Rahman, Allahu Rahim ada, bagus Bukan tidak bagus, itu pujian luar biasa Allah. Tetapi kenapa Anda tidak mengimbangi juga Allah wa atiur rasul? Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Di samping itu maksudnya apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kenapa tidak kamu imbangi dengan kata Sayyid Muhammad ini? Dengan gosidah-gosidah yang memuji tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam Kenapa kamu hanya membuat gosidah tentang misalnya tentang zikir, tentang ini, tentang Islam, Islam agamaku, Islam harus kuat misalnya ngono Kan boleh tak? Bagus. Islam begini, Islam begitu. Kenapa kamu tidak sebutkan di situ Nabi Muhammad? Kamu gor ngomel, gor ngomong gor Islam Islam Yang kamu angkat ini Islam, Islam, Islam, tapi kamu tidak mengangkat manusia yang membawa Islam ini. Ada apa pada dirimu? tanyalah pada rumput yang bergoyang. <laughs> Iwang iya. Jogja. <laughs> Jadi memang sebetulnya tidak salah. Kesidah seir nasib-nasib saya pernah dulu ngisi di Semanggi Kidul ini juga. <laughs> Iya. oh Semanggi gini ini modalnya cilik kayak gini, gini tapi pahami macam-macam nih gini, gini. Saya waktu itu kebetulan ngisi di salah satu tempat dan tempat ini kebetulan juga pahamnya macam-macam. Delalah kok yang undangnya aku. Padahal saya dengar-dengar dia mempunyai paham bahwa cara saya kesidahan saya ini tidak boleh syirik. Oh ya wes, tak kok ngundang. Nah kebetulan saya dipanggil di situ bukan dipanggil untuk bersidang untuk ceramah. Di situ mendatangkan nasib dari Wonogiri. Nasib pakai gitar, pakai ketipung dung dung dung dung dung. dung. Pakai ini yang nyanyi oh oh, oh gitu saya. Allah Allah <laughs> tak lu nggak kayak suara ini enak. Tak lu enggak subhanallah. Tuhan ngono Tuhan apa meneh ngono. Tak nggak kayak enak kabeh wong telu saut-sautan suara satu, suara dua, suara tiga. acip acip saya senang, bukan tidak senang. Lah rampung itu ini padahal mengatakan orang-orang ini bersidan yang saya bawa ini syirik, orang tuntunan tuntunane. Aku langsung lugu. Setelah saya duduk di singgah sana yang telah diberikan untuk <laughs> saya, di sini saya bilang nasib mau hebat tenan. Saya di sini akan melantunkan juga nasib, tapi dengan bahasa Arab, aku tak terjemah ke. <laughs> Wah, aku. kayak orang pinter. النبي صلوا عليه Alaihi الله عليه meneng kabeh orang sing singgah nyaut sebab orang kulino ada masalahnya Betul nanti sakit. Menenggah be. Ngerti nak ke syirik Menolong aja maksudnya. Terus saya kasih lagu yang lagu populer. Apa kemesraan ini janganlah cepat berlalu. asyik kau enak sekali, Nah, mulai Tak mau gue kira tu aneh-aneh wong-wong ini. Nah lagu Tuhan itu mau Kalau Nabi As Nabi Sallallahu Alaihi Pujian kepada Allah Pujian kepada Rasul Nek Tuhan mau ora anggap syirik. Tuhan, engkau lah apa orang orang syirik. Tapi Allahumma sholli ada Muhammad orang nek tuntunane zaman Kanjeng Nabi Orang pernah ngono. Tapi nek Tuhan zaman Kanjeng Nabi wis. Sapa sing iso bahasa Indonesia zaman Rasulullah Kau Kowe iki sing aneh-aneh Zaman dia nenek Tuhan tempat aku mengeluh saya senang lagu itu. Wo kabeh tak anu. Akhirnya di situ saya nyanyi indahnya bulan. Akhirnya loh, tapi kok pakai nyanyi indahnya bulan itu dangdut lagi menurut kowe. <laughs> Kowe iki kabeh salah kena aku ora. Indahnya bulan apa itu? Anta syamsun anta badrun. Nabi Muhammad indahnya bulan. Kemesraan ini tak tahu tak menurut akalku dhewe sak karepmu tak ruwet pisan. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Ini maksudnya apa? Ini wali-wali Allah ini sholat tahajud. Wali Allah ini tahajud Tapi ngenteng ini subuh ini nangis. Jangan sampai berlalu ya Allah kemesraan aku cik munajat, aku cik seneng, cik jeneng dengok nangis. Janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini akan ku kenang selalu. Kuwi lagune wali drun. Tak kata, wah gede-gede kabeh. Ngene-ngene ta lah. Bareng ya sesuk tetep dikampleng aku syirik, maizah arep mulai. <laughs> Ono opo menurut Sayyid Muhammad? Kamu ini ada apa? Ada orang yang melantunkan lantunan pujian untuk Allah bagus, pujian untuk Islam bagus. Kenapa pujian untuk Nabi, untuk sahabat, untuk wali kamu salahkan? Kan ini beruntun loh. Allah, Rasul, para sahabat, para tabiin terus. Saya memuji ya wajar. Buktinya ini tadi juga kemarin juga Wa ajmalu min kalam tarakatu aini kan pujian untuk Rasulullah. Orang apa lah kok gue orang itu. Manakah akhlak Rasulullah yang telah dibuatkan syair-syair? Orang-orang ini sekarang terus terang aja jujur. Orang-orang kita ini jujur, teman sebelah sini. Anda di dalam situ, Ustaz Naam, Ustaz agak situ. Umar situ. Ah, biar situ, Umar situ. Jadi kita lanjut. نعم Para wali, para wali songo itu cara mengenalkan Rasulullah, cara mengenalkan Rasulullah, cara mengenalkan wali-wali itu dengan syair, dengan lagu. Menanti azan maghrib atau tar azan menanti sholat itu dikenalkan. Masalah wali songo, Salatullah سلام ingat ngenteni komat ala toha rasulillah kok bu toha ki sapa to bu nah oh rasulullah ngerti to bocah ki mudeng toha ki nama rasulullah itu juga ada nama toha salatullah salamullah ala yasin yasin barang be hu yasin ini siapa Rasulullah lagi jadi tahu terus pembawati iku ono oh jadi anak yang mudeng atimu kita tambah nono limang perkara carane limo siji maca Quran itu tahunya ya waktu itu nek kon mapalke ora apal-apal Ya jujur wae, awake dhewe iki nek kumpulan selawatan mauludan kuwi. Ayo coba kon ngapal kita kayak buku apal no. Telung sasi orang mungkin apal. An Nabi Sallallahu Alaihi kelirah keliru terus. Tapi berhubung kumpul orang mocowe orang kita keliru gue mocone. Kita ayo kau mau ngapal. An Nabi Sallallahu Alaihi misalnya. Misalnya lumayan pakai ngalih barang. Lu apal. Lu subhanallah. Gara-gara kulino melu majelis. Kalau tidak kulina majelis, tidak mungkin. Saya hafal maulid barang ini orang melu majelis orang mungkin hafal. Wih sulit betul. ingin, jadi gitu loh hebatnya orang dulu itu. Nek dikongkon kangelan, ayo digai satu amalan yang amalan itu gue ngapal kenggo. Oh, saya ini tahu tahunya lagu lengi-leng siro sawi itu yang di waktu neng desa daerah pulupuh mana. Iko ngeres menungi lagu ini tak golek seiris kondi ketemu seneng Oh, di situ ada nasihat-nasihat. Tidak boleh ini. Tuntunannya tidak ada. Habis nak terus bengok-bengok ngenteni kok sapa sing nuntun. <laughs> Ya, ya. Ada nek yang memang nggo kowe, nggo aku Tuntunan yang gue aku kuping kupingku iki. Lah itu mengganggu sing salat salahmu teko telan. Lah nek kowe kepengin ngono ora keganggu tekono sak urung adzan. Kowe rampung adzan kowe lungguh ora keganggu salate rungokno wae nasihate wong kuwi. Itu saya mengatakan buat orang yang kadang di masjid, kalau sampai yang datang yang mujian itu lebih datang lebih dulu, lebih dahulu, ya muji langsung. Tapi kalau yang datang wong sholat dhisik, sing muji urung teko langsung nyetel mic muji ojo. Rampung ke wong sing sholat sik baru dia muji. Paham sapa sing teko dhisikan monggo. Nek sing dhisik wong sing muji pujian ya sing pujian nyetelo bismillah nek anak wong sing sholat ya do buyanter dibuyanterke. Rumangsa didelok sing sholat modele iki ya wong nganti malah Sallallahu sallallahu. Yen kupinge bener oh dosa ora endeng kaya ngono kuwi. Wong kaya ngono kuwi malah jarak berarti Islam tidak seperti itu. Malah nek dia nu dilon oh ki mesake wong sik salat ketimbang aku diomeli tak alon-alon besok. Aduh. Gue rambung ya mas, minta maaf mas, mengganggu mas. Anda mengganggu. <laughs> Alhamdulillah, memang dengan itu memang manusia yang wajib diganggu. Itu aja, aja, aja. Soalnya jenengan orang diganggu ya orang isok khusyuk. Tak ganggu ki ben tambah orang khusyuk ngono lho Yesus. Wong kowe biasane ya nyetel TV sepak bola kuwi ngenteni ya ning ngarep kaya dadak kakean gaya. Ki arep sepak bola ki urung iki urung goli iki dekne salat TV to kok ngarep Allahu bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ala ala Ngono ora ganggu, tapi nek enek wong sing jalan ganggu. Allah jangan nyetel orang nyewa aku aku nyeritakke awakku dhewe kowe. Aku nih nonton bola ya mono. Ya, mengapa kita tidak sebut pujian Allah kepada beliau? Mengapa jadi kita tidak ajak hati ini untuk menyintai Rasulullah? Tidak mungkin gosidah yang kering ini memang ini termasuk gosidah sebagian orang uh, sebagian orang telah memandang saat ini haruslah ada gosidah dan nasidah maka dibuatlah kesidah dan nasidah tersebut kita katakan kepada mereka alangkah baiknya jika kalian tambahkan dalam kesidah tersebut pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perangai Rasulullah sifat Rasulullah cinta Rasulullah mengapa tidak ada gosidah yang membuat orang rindu terhadap kota Madinah seperti tadi yang kita baca ya taibah ya taibah taibah Madinah jadi tambah rindu ada Madinah dulu. dibuat seperti itu wong unta we ning Mekah iso yene ya untane. Lah ngono ora apa-apa. Lah kok kowe tekan Semar iki mbok haram-haram ki. Kowe mulih sik kokno ya nggowo unta sing ya taiba. Wong-wong sing haji sing ngomong kasi dah sirik bid'ah. Tuku unta-untane iso ya taiba digawa ning omah anake. Duh, ya taiba. Delalah melu kasi sidane habis. Ndak boleh itu haram. Lha kok melu unta ora apa-apa, melu habis ora entek terus piye Aduh, drun-drun ya. Ono apa? Unta wis seneng gosida. Unta itu ceritane wong-wong Arab niku. Unta itu paling seneng dengan suara yang bagus. Jadi setiap orang mau pergi kemana perjalanan itu mesti membawa orang yang suaranya bagus untuk bengok supaya unta itu jalannya cepat. Unta kan krungu suara sing enak, iya melagu nanti orang orang sadar. Percaya kena orang percaya kena sesuk rono tumpah ono ujau unta-unta sing 5 real 5 real 5 real 5 real kuwi nek difoto tok. Ini untuk yang betul di zaman Rasulullah SAW itu kalau setiap ada orang pergi kafilah mesti dua siji. Sampai pernah ada satu orang itu membawa satu orang ahli gosidahan yang suaranya bagus. untungnya kita kan kota nanti kabeh gara-gara kekesel. nih gara-gara. Akhirnya orang itu didenda. Iki gara-gara kowe swaramu ki gawe untaku teyol kabeh kaya ngene iki. Dengkule. Lho sampai seperti itu ceritanya ini panjang tapi tidak perlu saya ceritakan ini <laughs> aja. Itu contoh itu. Contoh lagi yang paling gampang jenengan tenek mobil. Mau pergi perjalanan nyetel lagu sing jenengan seneng. Itu ketok cepet. Tapi bangsa nyetel syirik, nyetel harok, nyetel bid'ah, nyetel ulah malah mumat. Meratakan tekan lagi kok mobilnya kok. Ah. Sebab jenengan ngomeli terus, wong enek wong sing ngomong timbang diomeli panten nono ngono lho. Aja oh, sok ngomeli wong sing ceramah. Lah beb ini ora nek liyane kok beb tak setel kok ndelalah ngomongnya bangsa ngene ora entuk ngono ora entuk. Wis panten ono wae setelan sidine Habib saya. Bayar 15000. Lha yo entuk sing anyar tuku ning Al Hidayah kena ngene ya kena. Ku paling ora itu سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله tekan Surabaya يا كنت دي ستال teng سبولو bolak balik سبولو سبولو جام ya ini, ini memang jiwa-jiwa itu terhadap kota Madinah, terhadap Uhud, terhadap Kuba atau terhadap Masjid Nabawi, rindu terhadap Mekah, tempat lahir beliau makna yang semacam inilah yang mendorong hati ini haruslah ada kesidah-kesidah yang seperti itu yang membuat rindu dengan Mekah, rindu dengan Madinah, rindu dengan Masjid Kuba, rindu dengan istilahnya sahabat-sahabat Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan iman dengan menyintai beliau. Ah, Rasulullah mengikatkan iman dengan menyintai beliau. Hmm. Siapa yang menyatakan adanya Rasulullah SAW mengikatkan iman dengan menyintai beliau. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman seseorang hingga aku lebih dicintai olehnya daripada hartanya, anaknya dan manusia seluruhnya. Dalam sebagian riwayat Umar bin Khattab berkata, Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada hartaku dan anakku kecuali diriku. Dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang hadis tersebut, sedangkan Umar bin Khattab berkata, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Lalu diulangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman seorang hingga aku lebih dicintai olehnya daripada hartanya, anaknya dan dirinya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, dan dari diriku ya Rasulullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada beliau, sekarang ya Umar apa yang artinya ya apa artinya sekarang? Artinya sekarang sempurnalah imanmu wahai Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar, aku kabeh ini misi istilahnya lebih istri saya, anak saya itu nomor loro, nomor satu Rasulullah. Tapi kalau diri saya nomor satu, nomor dua baru Rasul. Kata Rasulullah Bose. Kalau kamu masih memikirkan diri kamu, menyintai diri kamu lebih daripada aku, iman kamu belum sempurna. Sampai seperti itu. Rasulullah SAW. Jadi mengikatkan keimanan ini dengan menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang sempurna. Hmm. Umar kalau mengatakan engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku, bukan kekurangan pada dirinya, tidak bahkan sebaliknya Sayyidina Umar masih sebagai murid dan murid ini terdidik dalam madrasah cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam maka beliau utarakan dengan jujur apa yang ada di dalam hatinya. Beli di, beliau katakan ya, apa yang ada di dalam hatinya. Beliau katakan engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu yang aku miliki. Perkara membutuhkan eh, membutuh, membutuhkan peningkatan hati ini sebagaimana bisa meningkat dengan melihat belajar dengan didikan meningkat dengan apa yang disampaikan kekasihnya Al Mustafa sallallahu alaihi wasallam diutarakanlah oleh beliau permasalahan tersebut untuk kedua kali dan ketiga kalinya sehingga mencapai derajat sempurna sebagai Umar bin Al-Khattab kesempurnaan yang bersifat manusiawi yang khusus bagi Sayyidina Umar bukanlah kesempurnaan yang mutlak kesempurnaan yang mutlak hanya bagi Allah kemudian bukan pula kesempurnaan manusia secara hakikat itu hanya bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana tidak ada yang menyamainya akan tetapi kesempurnaan ini bagi Sayyidina Umar bagi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tatkala telah mencapai derajat itu beliau berkata dan dari diriku ya Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau sekarang ya Umar kesempurnaannya saya wis sempurna dan ini belum sempurna karena kamu masih menyintai diri kamu pertanyaan berikut Sayyid Majdi menanyakan, apakah pujian dan pengagungan yang dianggap tercela? Wahai Sayyid Muhammad, pengagungan dan pujian yang tercela itu apa? Pujian dan pengagungan yang dianggap tercela telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tatkala beliau bersabda dalam suatu hadis, "Janganlah kalian memujiku seperti orang-orang Nasrani memuji Isa ibn Maryam." Jangan sekali-kali engkau memuji aku sebagaimana ya seperti orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam seperti Nasrani memuji Isa itu apa? Tuhan selain itu tidak apa-apa Nek jenengan muji Rasulullah sebagai Tuhan kafir Nabi Muhammad itu Tuhan kafir tidak boleh kita pun juga tidak memuji Rasulullah sebagai sebagai Tuhan kita memuji Rasulullah karena akhlak beliau karena Allah mengajar kita untuk memuji beliau jadi Rasulullah mengatakan seperti ini benar. Janganlah kalian memujiku seperti orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Malah sekarang dikatakan bahwa pujian kita ini seperti Nasrani. Soalnya nganggu musik. <laughs> Lah dek nanti nganggu musik lah agi wae lho. Musik ini wah ini berarti di gereja itu. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding cetak ogleng. <laughs> Aduh. Eh ora apa-apa nek ketek waras timbang ketek menungso tapi ora waras. Lah ini ketek waras almayanan. Lu ketek luar biasa. Ketek itu orang yang hisap tidak ada dihisap tidak ada orang mlebu neraka orang mlebu surga. Penak ketek iki. Awake dhewe cek dihisap engko. Kowe entuk duit sekon ndi? Anakmu mbok ajari apa? Waduh dawa pertanyaan. Ketek ning nggon <laughs> apa kuwi ning nggon perapatan Baturono sing nganggo topeng lucu tenan iki. Tak omong dae tak ketek kowe iki luar biasa. Aku karo kowe tak delok-delok ganteng kowe. Caramu golek duit ngungkuli aku. Gur ngene-ngene tok <laughs> ngene 2000. Ngene-ngene tok 1000 awake dhewe nyambut gawe ngontel lor ngidul itu ndok apa-apa. Si Aji ketake. <laughs> si ditonton. Iji enek sing seneng, nyenengke wong akeh, ora misui wong ketake. Enek wong lewat ning perawatan diawil ngene-ngene tak. Seneng wong sing guyu kabeh ngono lho. Wong ketek iso gawe guyu mosok menungso gawe ngamuk terus. <laughs> Aja. Masuk kalah almunya itu. <laughs> Maka eh, beliau telah menyebutkan di sini bahwa pujian yang dilarang adalah pujian menyampaikan kedudukan Nabi kepada Allah dalam memiliki kesamaan sifat yang khusus. Maka tidak diperbolehkan memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah kholik atau menganggap beliau anak kholik, menganggap bahwa Rasul ini pencipta atau Rasul anak pencipta tidak ada. Ya Rasulullah antalaha babullah. Engkau adalah pintunya Allah. Pintu itu pintu jalan untuk menuju Allah. Bukan Nabi Muhammad itu Allah. Lu ki jelas ki wong Allah ya Nabi, berarti Nabi itu Allah. <laughs> eh, itu ucapan seperti orang ini. Ya Allah, ya Allah gitu kan. Ayo, gitu kan ada ucapan begitu. Itu bukan terus Nabi Allah. Bukan terus mengatakan Nabi Muhammad itu sebagai Allah. Loh, ya subhanallah. Waktu kapan itu saya di mana Saya waktu ada di waktu di Manahan itu saya mengadakan acara. Saya kebetulan di bukan di mana di Kota Barat. Ada sebagian orang-orang itu bukan ngatik nih pasar serokol. Dan saya di sini ke kan ngatik ke serokol. Tak mengapa mari kita berdiri untuk melantunkan lagu Indonesia Raya. Nanti kate. Habis Indonesia tanah airku rampung. Ya Nabi salam wis bacut ngadeg iki wong <laughs> Arab lunggul pekewo langsung pamit nyun ngapunten nggih kula enten acara nggen sanes nggih monggo. Lha ora sih ta. Lha wis ya mbok terusno sisan ora kurang sithik paling orang menit tok nak. Aku tak bengok-bengok ya Nabi salam alaika Ya Rasul Salam Kami melantunkan lagu Indonesia Raya sebagai cinta kita kepada bumi kita ini Kepada Indonesia ini Kita lantunkan Kita melantunkan Asyurakol itu sebagai cinta kita kepada Rasul Kita lantunkan Orang masalah Kewira sih Menurut saya tak tidak mesake Terus langsung blirit hilang siji nah, Indonesia Raya mau ramani blirit Blirit cekal pemerintah Nabi Muhammad Rahmatan lil alamin beli kita ya ramah masalah lah. Wong kowe iki tetep tak sayang kok kata Rasulullah. Kowe iki ora sayang aku ora masalah tetep aku nyayangi kowe. Tapi nek kowe tetep ora sayang terus ya kebajut. Kowe iki umat sapa apa ngono maksudnya. <laughs> Kok aku iki bendina ndongake kowe terus. Aku ini istighfar yo. Ya Maka diperoleh yang memuji beliau dengan pujian yang kita inginkan dari berbagai macam pengagungan. Di sini disampaikan Sedangkan selain itu, selain Allah mengatakan Nabi Muhammad ini kholik, Nabi Muhammad tidak boleh. Nabi Muhammad itu pencipta, Nabi Muhammad tidak ada, Rasulullah tidak mempunyai kedudukan sebagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ini adalah manusia, perin yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan perintah-perintahnya. Nek kula jenengan, ya, kanjeng Nabi buatan diutus, kulon jenengan buatan paham pripun coroni dahar. Bagaimana caranya laulam rabbi ma'alif tu rabbi. Kalau bukan karena guruku, aku tidak tahu siapa Tuhanku. Jenengan ini kenal sholat keranteng guru. Jenengan kenal Al-Quran keranten guru. Masa langsung lahir berjul langsung ngerti Quran. Mesti guru TPAC. An Amin un ban pun ngono sik kelang ngono sik pertama ngono sik. Alif fathah alif kasrah i alif dhammah u a i u Itu belajar gara-gara guru. Mbok guru langsung yang weteng niku saya ngajari kok. Kita ini manusia biasa bukan manusia ajaib. Jadi tetap kudu melalui. Lah melalui, melalui, melalui sampai ke Rasul SAW. Ini jalan menuju Allah. Maka diperbolehkan ya memuji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pujian hmm. memuji beliau dengan pujian yang kita inginkan dari berbagai macam pengagungan, kemuliaan dan keutamaan hingga Imam Al Busiri telah mengisyaratkan dalam masalah ini dengan ucapan Da'mad da'adhu nasara fi nabiyihimi Wahkum bima syi'ta malqan fihi wa'takimi Kata beliau Da'mad da'adhu nasara Tinggalkan apa yang diakui oleh orang-orang Nasrani pada Nabi mereka tentukan dan utarakan berbagai pujian dan yang kamu inginkan kepada Nabi Muhammad kepada beliau. Kau niru wong Nasrani mengatakan Tuhan anak Tuhan ibu tidak usah. Nabi Muhammad bukan itu. Nabi Muhammad utusan. Nabi Muhammad manusia yang awal sudah kita terangkan bahwa Nabi Muhammad ini tidak seperti kita. Punya mata, punya telinga, punya kaki, punya tangan sama sama kita. Cuman beda. Beda nih meripat kajang Nabi sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Apa <laughs> itu tekan semua alun-alun gitu menurut Alun-alun kidul saiki naudzubillah min dalik sini maksiat tok. Lanang wedok saya kemarin lewat di situ. Aduh aduh. Cah-cah sekolah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar radio terutama Surakarta ini Al Hidayah. Dicek anak-anak itu sekolah betul bora. Pulang sekolah dicek kemana anak-anak itu. Ojo diculke. Deloken. Nanti kalau anu di alun-alun itu termasuk tempat tempat tongkrongan lanang wedok SMP, SMA ngombe ngerokok di siang hari di bulan Ramadan. Wilililil. Terus perlu rangkulan wong loro. Bapak ibu ini ngomah donga. Allahumma ij'al auladana. <laughs> Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak soleh solehah <laughs> ya Allah. Ora mudeng anak ini ngalun-alun. Mana lono kamplengen-pleng eh, ngene, mulai-mulai Aja sekolah ning kaya ini iki. Lebih baik tidak disekolahkan anak-anak seperti itu dokoan ning omah kuncenono kon dadi wong waras. Timbang sekolah kaya wong edan-edan udah min dalik dengan seragamnya. Seragam sekolah. Delalah ku ndek lewat kono. Saya ini biasanya tidak kemana-mana nek buat puasa ini rumah dari rumah ke masjid Riyad paling tambah masjid cekap rene ini orang yang neng desa-desa. Mungkin delalah ini nek perlu mau jalan daerah mau ke Gading kita penuh lewat alun-alun waduh delok macam-macam sepur sing antik barang ini sore sepure wong slonjor <laughs> kuwi kok jatah lewat kono tau drone drone ya sah tapi ya orang lewat kono bal sing paling penak kuwi delalah ya kita pandangan-pemandangan yang bagus-bagus cah nom-nom SMA SMP ya ora elek kabeh, enek sing ayu barang. Ya nek sing elek kabeh sisan bae memang elek dunyane elek akhirate. Lah kene ayu ya meneh-meneh. Apa nek wis elek <laughs> dunyane rusak. Nauzubillah min dzalik. Nek wong ayu rusak iki akeh sing seneng. Nek wong elek rusak sapa sing seneng? Kebo tok kuwi. Kebo alun-alun gar lek lek kowe timbang orang entuk menungso entuk aku lah kene. Hmm, udah bilang mendalik, ojo to cah-cah jenom nama dirusak kaya ngono. Saya yakin yang di sini tidak ada. Cuman mungkin kalau sampai melihat saudara-saudara yang begitu diingatkan, dinasehati. Bukan awak dhewe luwih apik sing majelis ora. Aku ya pas lewati sakjane ya kepengin. Cuman sebacut dadi jenggoten ngene. Arep lunggone ngono barang ora pantas. Alah, gayamu kaya ngono padahal iya, kepengin ya pengin aku pengin tenan. Hmm. Hati-hati ya, hati-hati. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Artinya kamu boleh memuji Rasulullah. Kita kembali. Boleh memuji Rasulullah namun jangan sampai pada batasan yang dikatakan orang-orang Nasrani. Da'mad da'adhu nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta marqan fihi wahtakimi. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب bifami. karena sesungguhnya keutamaan Rasulullah itu tidaklah ada batasannya hingga dapat diungkapkan melalui ucapan lisan seseorang. Bok nganti dulu menunggu lagi menyanjung Rasulullah masih tidak bisa sesuai dengan sanjungan Allah terhadap Rasulullah. Tidak sebanding. lambe sa Indonesia, sa dunia lambe. Kan enak iklan dia, iklan lambe. Rokok kuwi Rokok mil apa begini. Untu karo kerana klik tambah akeh tambah akeh. Kuwi dikumpulke lambe sak dunia. Kon nyanjung Kanjeng Nabi. Kon nyanjung masing-masing dengan sanjungannya. Pirang miliar ini. Tidak ada artinya dibandingkan kebaikan Nabi terhadap kita. Dan tidak ada artinya dibandingkan sanjungan Allah terhadap Rasul Muhammad SAW. Luar biasa Rasulullah ini. Batasannya hingga dapat diungkapkan melalui ucapannya. Rasul dan keutamaan Rasul yang berkaitan dengan sifatnya, kekhususannya dan perangainya serta apa yang dibawanya tidaklah ada batasan. Hanya saja janganlah engkau melampaui dari batasan ini yaitu hingga batas ketuhanan dan sifat-sifat khusus bagi Allah dari kedudukan sebagai Khalik. Sedangkan selain itu dalam memuji beliau Mengungkapkan rasa rindu kepada beliau Tempat tinggal beliau Tempat sejarah beliau Tidaklah mengapa dalam hal ini Tidak mengapa Sayyid Muhammad Ad bin Alawi al-Maliki Sekiranya kita kembali ke sejarah di mana di masa lalu dan kita renungkan bahwa sebagian sarana dalam menyebarkan dakwah Islam adalah pujian, nasidah dan qasidah. Kita ingat itu kata Said Majdi. Said Muhammad menjawab, "Ya, benar, benar," kata beliau. Saya mengetahui bahwa pujian ataupun qasidah dan nasidah tentang pujian terhadap Nabi termasuk sebagian sarana yang paling agung dalam menyebarkan dakwah Islam di berbagai negeri dalam sarana yang paling agung dalam dakwah ya di berbagai negeri di antaranya Indonesia kata beliau disebut nama kita ini Indonesia Afrika Kenya dan di, eh, di Kenya terdapat seorang dai ilallah yang cukup terkenal Sayyid Ahmad Mashur Al-Haddad seorang imam besar dai ilallah beliau mengatakan aku bawa salawat Nabi maka terkumpul orang-orang di padang yang luas hingga berjumlah lebih dari ribuan orang. Mereka berteriak dan berucap sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca salawat Nabi Muhammad salawat Nabi ini menjadikan orang mau menerima dan masuk Islam di masa itu. Aku mengetahui Sayyid Muhammad bin Ali Al-Habashi di Jakarta. Beliau memiliki tempat tersendiri yang cukup luas Sayyid Muhammad bin Al bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi Kuitang ini. Ya majelis yang di Kuitang. Beliau di bulan maulid berkumpul di jalan-jalan untuk mengingat Nabi Muhammad dan membaca sejarah beliau. Dan di saat membaca salawat Nabi Muhammad maka bergemuruhlah seluruh tempat tersebut. Mereka berteriak dan berucap Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua serentak membaca salawat di jalan-jalan tersebut. Ada yang menangis, ada yang berteriak. Mereka di saat itu belum masuk agama Islam akan tetapi mereka membaca selawat atas Nabi bersama beliau. Mereka datang kepada beliau selaya, seraya berkata, kita merasa senang dengan nasidah dan kasidah ini Habib, siapakah yang dipuji? Maka dikatakan bahwa kita memuji Nabi Muhammad sehingga mereka masuk Islam ini di Indonesia, ini di Kenya, di mana saya mengetahuinya dan saya mendengar dari sebagai ikhwan Sebagian ikhwan kita di Senegal dan Sudan, mereka seperti itu pula saya mengetahui dari para dai ilallah di Senegal, Syekh Ibrahim Innas, Syekh Ibrahim Jub, sebagian yang lain telah meninggal dan sebagian masih hidup. Jalan dakwah mereka adalah pujian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwah ini saya rasakan juga Ini cerita aja cerita. Sewaktu saya pertama dakwah tahun 90-an awal Jadi 90 Tahun 90 pertama itu Saya keliling itu cuma Ramadan Sama berapa saudara-saudara kita Keliling Ramadan cuma membagi Takjilan ke kampung-kampung Ke desa-desa Tanpa diundang Jadi kita kadang datang ke desa itu Sampai ke sana atau tahu masjidnya masih kosong Kita duduk-duduk Assalamualaikum Assalamualaikum muadzinnya pundi datang saya tanya muadzin mana datang muadzin tak suruh umumkan tolong umumkan nanti kita mau buka bersama datang orang 50 nanti kita buka gitu terus terus saya buat juga waktu itu dakwah cuma ceramah bukan dipanggil saya mendatangi ceramah ke sana ceramah ke sini orang diundang nekani rono ke ceramah ngobrol gitu dong yang datang uang selawe maksimal seket Terus bertahun-tahun begitu. Akhirnya datang paman saya itu yang di tengah fotonya ini. Habib Ahmad itu. Ngandani. Nek coro Jawa nih. Le. Kau ini delalah duwe suara api. Kamu itu punya suara bagus. mau iki loh, Waktu itu Maulud Simtudura sing hijau. Iwan wacane sebelum kamu itu ceramah sebelum wacane iki sik Kulak wong-wong do teko. Lah nek mbok ceramahi tok ora enak sing teko. <laughs> saya bilang, "Siap mana nah, Lalu itu pertama saya buatnya di Kartosuro. Masjid Awabin Kartosuro mana. Itu letak lumayan. Teko wong limo Penerbangnya dari mana ke Melayan. Wong isih enak mau ngene Mukhlis Takim bareng. Dari ke Melayan Zarwan. Rono apa Suguhan kadang enak kadang orang enak. Wis ngono kuwi. Gomek kadang jam 10 tap saya mesti selesai. Dan mic tidak boleh saya taruh di luar, suara yang di luar. Speakernya taruh di dalam masjid. Ngono kuwi cek dhisik diomeli karo tangga masjid. dia ngui suara bid'ah, suara ini suara syirik. Saya waktu itu adalah saya tidak datang. Kebetulan ada suara yang mengatakan begitu. Padahal saya sudah hati-hati, ojo jangan ganggu wong. Wis hati-hati banget. Delalah kok ya enek wae wong wonge cah cilik-cilik pas kebetulan pujian diseneni karo wong-wong tua sekitar masjid ini. Katanya suaranya mengganggu. Nek pengajian nanti bunyi-bunyi padahal saya jam 10 selesai. Akhirnya pas-pas pengajian saya bilang tolong make speaker sing iki horen telu urupno kabeh. Kenapa Pak? Wis urupno tak selawatan. Ben kupingnya nambah pecah. Saya solawatan dan setengah-tengah solawatan tak ngandani eh, bapak-bapak jenengan nih arep negor nih ajeng negor ampun negor lari-lari alit sing mboten kenal. Nek negor negor kula mawon misalnya pemimpinnya di sini. Kasihan jamaah kecil-kecil ini. Nek memang jenengan niku mboten cocok monggo omah kula niku gembletkan para nono Saya tidak pernah takut mati kalau untuk Allah dan Rasulnya. Matiku saiki kumpung aku jendul tangakan jadi tak mati sik wae sisan. Ayo tak omong nasi sana, ayo nih Arman. Ngomong, saya rumah ada, nomor teleponku tak sebut. Habis itu tak matikan yang di atas. Sing teko panitia anu minta maaf Habib itu gini. Lo sebetulnya bukan kita ini mau ribut. Awak dhewe iki ora ribut. Aku wis tak atur aturan sing apik banget kowe kok cik kaya ngono ki ngopo? Ada apa kamu ini? Nah waktu itu terus sholawat Salawat <laughs> termasuk saya ini buat waktu itu sebelum dikembalikan saya buat lumayan sedikit demi sedikit mulai maju itu saudara. Di Cemani rumah saya di Jalan Pakis. Tengah-tengah selawat wong cik wis hekat pisan 75. Dipatak baterai sekolah kampung sebelah. Tuh delalah yo ya ora tekan. Ora kena sirahi sapa ya alhamdulillah aman. Kuwi enak kuwi gangguane. Tapi subhanallah selawat itu terus dibaca terus tambah hari tambah akeh, tambah hari tambah akeh. Kayak tombo ati, kayak model lagu Jawa, wah Iki jenggote kok pinter Jawa. Nah, mulai kenarik. Lunga Bekonang, lunga Sukarjo, lunga ngene. Alhamdulillah berkat selawat. Bukan kepandaian kita, bukan suara sing enak udu selawat iki lho sing narik uang Pernah berapa kali orang-orang yang pernah maaf maaf bukan saya memamerkan ini tahadutsun nikmah. Orang masuk Islam karena mendengar solawat ini tadi. Di Senagen, di Jogja, di ini. Kenapa kamu masuk Islam? Saya sering mengikuti acara solawat ini. Dan saya ini merasa rindu dan senang dengan Rasulullah SAW. Saya bilang sama orang tua saya, saya ingin mengikuti Habib saya itu masuk Islam. Boleh tidak orang tua saya mengizinkan. Dan saya sekarang mengikrarkan Islam. Guru-guru solawat. Ini orang guru-guru solawat. Orang guru <laughs> ini apa itu? Subhanallah. Solawat luar biasa. Kenapa kita pakai sistemnya solawat dulu? Karena manusia itu datang dalam keadaan penuh mumet ning lagi, musim masalah hutang, masalah lagi cukup tekan nang masjid assalamualaikum waalaikumsalam. Wahai manusia langgeng. Akhirnya apa meneng, nah, manusia aku ki utang udah iso bayar-bayar wahai manusia. Aku yang menulis menunggu dia. Ittaqullah, takwa kepada Allah. Kalau kamu tidak takwa neraka jahanam. Allah karat mulai neraka ya gue ora. Mesti jawabannya Allah pikiranku ke ngono pikiranku Dah terus sama saya tak ganti pertama datang iya Astagfirullah istighfar kok oh, enak ya lah mulai rada enak ya ah, aku mumet-mumet ke rada ilang terus aja Assalamu yes iya, gini-gini tok walaupun terapal ya orang di buku orang di buku dan belum pernah ngerungok oke, nembes pindah nih iya, besoknya datang Akhirnya setelah mulai hilang-hilang-hilang-hilang-hilang-hilang pikiran itu mau resida baru para rawuh ingkang minulya. Nah, ini kisah tak anteni. Terus ramah malam mlebu. Jadi hati sing ruwet kuwi resik isih anggo selawat sret wis resik ati sok nyo. Ngono lho maksude. Gelas kecil reget. Lah regetan-regetan kuwi diresiki leboni selawatan ilang. Alhamdulillah saiki tambah ngono kuwi selawat selawate bukan Habib Syekhnya selawate. Sing digawa menungso sing pantes dipamerke. Lah nek saya membawanya terus aturannya sing ora pantes dipamerke ya ora payu sapa sing ngono. Ya gawa menungso sing paling hebat. Dan a'maluna bainal qabuli wa diha amal kita ini diantara diterima dan tidak illa salat ala Nabi Muhammad kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti ketombo soalnya kita pamer yang pantas di pamer ini kabeh amal solat salat ibadah ini iso ketombo iso orang, sebab itu awakmu ngono riak iso tapi nek selawat tompo wong sing mbok pamerke Kanjeng Nabi lha kula niki menungso seneng pameran jadi golek amalan sing kira-kira nek pamer iki tetap ketompo ngono lho maksudnya. Hmm, ini sebagai terakhir ya. Sayyid Muhammad kata yang Sayyid Mani. Salawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dicurahkan oleh Allah dan malaikat. Dalam ayat sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Artinya selalu tercurah. Benar kata Sayyid Muhammad. Senantiasa tercurah salawat Nabi ini yang disebutkan dalam Al-Quran diriwayatkan dalam dari Imam Syafi'i. Dan saya nukilkan ucapan beliau bukan secara nas, namun secara maknanya. Beliau berkata ayat ini sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman bersolawatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Beliau berkata, Ayat ini menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad SAW yang lebih mulia dan agung dari kedudukan perintah sujud kepada Nabi Adam alaihi salam dipertanyakan. Bagaimana bisa semacam itu? Beliau berkata karena sujud kepada Nabi Adam merupakan suatu perintah yang telah berlalu. Artinya apakah sekarang mereka sujud kepada Nabi Adam? Tidak ada. Perintah telah berlalu dan berakhir. Dan kedua, siapakah yang melaksanakan sujud? hanya malaikat sajalah yang sujud. Sedangkan salawat atas Nabi maka salawat kepada Nabi maka Allah Subhanahu wa taala juga bersalawat. Kata ya yusallun dalam bahasa Arab disebut fi'il mudhari. Kata kerja mudhari ya yusallun menunjukkan berlangsung secara terus-menerus dan diperbarui. Bukan artinya Allah dan para malaikat telah bersolawat Namun senantiasa bersolawat Artinya telah bersolawat sejak dahulu dan sekarang tetap bersolawat dan terus berlangsung hingga masa dikehendaki oleh Allah. Dan dalam ayat disebutkan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat, artinya ikut bersolawat para malaikat seluruhnya dan Allah Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Imam Syafi'i berkata, begitulah solawat dan salam sedangkan sujud kepada Adam merupakan ujian. Sehingga iblis gugur dalam ujian tersebut. Tatkala enggan untuk sujud. Sedangkan solawat dan salam bukanlah ujian, namun suatu kemuliaan dan kebaikan. Kemudian kemuliaan dan kebaikan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakannya dan memberinya kebaikan serta mengagungkannya dengan solawat ini. Masya Allah. Jadi kalau perintah solawat ini Allah mengawali Allah dan para malaikatnya. Diberi perumpamaan bagaimana sujud. Perintah Allah tentang sujud para malaikat dan jin setan ini untuk sujud kepada Nabi Adam. Kalau perintah sujud kepada Adam itu di saat itu dan tidak berlangsung lagi, tidak ada lagi sujud setelah itu. Tapi kalau solawat terus tidak akan berakhir sampai waktu yang ditentukan Allah <laughs> Subhanahu Wa Taala. Ini mulianya Nabi Muhammad. Jadi kemuliaan dan itu waktu itu yang diperintahkan sujud cuma dua, malaikat dan siapa? Ya, iblis dan istilahnya ini disuruh diperintah iblis waktu itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga tidak mengikuti dan tidak mengikuti perintah Allah. Malaikat mengikuti perintahnya. jadu illa iblis. Semua sujud. Tapi kalau sholawat ini satu kemuliaan. Wong sing sholawat dia akan mendapat mulia bukan dapat ujian. Warafana laka dzikrak. Siapapun yang mengikuti Rasulullah SAW terangkat masih. Loh kita nih sering kita ceritakan bahwa ikut kiai <laughs> terangkat. Oh, misalnya diundang mangan goni sopo barengnya karo Manis. Apa bareng Habib Ahmad itu. Wih, mesti panganannya istimewa. Coba bareng wong-wong liat paling ya balung tok. Dia ya tetap makan masaknya sama kacang hijau ya gule ya gule pada gule nih sate ya sate cuman kono sate ini Allah soalnya dianggap rombongan nom nom <laughs> lah rombongan sing sepuh sepuh kan dikasih sate yang iwak sing terus penyajiannya beda ini sing nom nom kurang lebih yo ini, yo lah baru kumpul yang ngono bab mangan wis istimewa. Lah ya nek kumpul neng akhirat? Di dunianya aja berurusan dunia nyekel sandal itu tak bilang, Nyekel sandal cekelnya. Aku biasanya senangnya gitu tuh. Bangsa sandal seraya sih lebok sih. Sandalnya siapa itu tuh? Waktu itu saya masih kecil, sandalnya siapa itu mas? Mas sandalnya siapa mas? Sandalnya Habib itu. Uh, apa monggo mas. Sandalnya Habib itu monggo. Coba sandalnya pejabat. Orang-orang sih mangga-mangga, kecuali mau sing golek dana. <laughs> Arah golek dana urusan apa lah. Sandali sama gubernur. Uh, monggo monggo. Kalian golek dana. Orang untuk dana sandali colong. Dulu kita pernah pengajian di di rumah saya di Pasar Kliwon di Matra Dana. Dulu subhanallah waktu Kapolres kita ini Pak Lutfi. Waktu itu beliau hadir, sepatunya ditaruh di suara panggung. Mulai sepatu sepatunya gula hilang. <laughs> sepatu Kapolres itu dicolong di subhanallah Sehingga longi hebat tenan ngerti sepatunya Polres ini luar biasa. mereka ya, kan Polres Ile guyang yuta sama Pak Lutfi. Guyang yuta mana dia Ya tak apa-apa mungkin dia kepingin jadi polisi udah duwe sepatu. <laughs> ya ya eh, bilang Polres ya apa apa, yang malingnya, ya pinter, apik kabeh ya. Jadi di situ itulah tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu Jadi ini dalil-dalil itu tadi untuk menguatkan Sebenarnya apa yang kalian jalankan ada tuntunannya. Ini loh koyong ini. Tadi aja wedi, aja bingung, aja ragu. Jangan nanti biaya, ya, apa aku salah ya? Aku iki loh. Sing lakoni ya wong gede. Sayyid Muhammad Maliki, beliau ahli hadis luar biasa, profesor doktor. Ahli hafal Quran. Saya bukan menyanjung-nyanjung beliau tuh. Ini berlebihan dalam menyanjung, bener ngono kok berlebihan. Lah aku ki nganjung kowe ora apal Quran tak sanjung-sanjung wong ahli hadis apal Quran maca kowe keliru. Ya malah aku sing ngumet ke sirah to. Lah ya misalnya maca Quran ya ora iso coba dibacakan. Lah ya maca dhewe. Kok oh, dibacakan terus. Coba dibacakan hadis, maca hadise. Sing dawa ngono lho. Aja misalnya bukan kita anu. Lalu memang kamu tidak bisa tidak apa-apa. Orang apa orang kudu, orang wajib maca sing wajib ki salat. Wajib. Cuman maksudku aja nyalahke, ngono lho. Lha kowe iki urung ngerti apa-apa. Jadi nek sing ngerti pun sak dhuwur-dhuwure ilmu katanya Imam Kemarin kita Imam Malik itu bagaimana beliau Beliau setiap memutuskan satu masalah Kalau aku dan kalian mungkin ada benar dan mungkin ada salah Tetapi kalau beliau sambil duding makam Rasulullah biar orang ditutup kayak wui kalau beliau, beliau karena saya, eh, Imam, Imam Malik itu ngajar di Medina. Kalau beliau tidak pernah salah. Kalau aku badan imam lagi, imam yang diikuti orang sak dunia mengatakan seperti itu. Aku, kamu mungkin kadang ada salah, mungkin kadang benar. Tapi kalau itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak. Bisa kaya mana kira-kira ulama saya ini, orang Ora melu aku kafir. Ya silakan Ustaz Muhammad. Bismillah. Nasihat nasihat Al Habib Muhammad bin Syekh. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ما بعده رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وإذا غشيتك الغموم والقروب بالنظر إلى ظواهر الأكوان ورؤية المخلوقين وكف الحجاب عليك فتفهم بنور التوحيد قوله تعالى حاكيا عن إبراهيم الخليل عليه السلام أبا حبيب عمر Apabila engkau dalam keadaan sumpah atau dalam keadaan yang menderita karena memandang kepada keadaan yang sekitar, keadaan alam sekitar ini atau karena melihat makhluk-makhluknya Allah yang lain, lihat ada orang yang jahat, lihat ada orang yang zalim, wa kaffil hijabi dan besarnya penutup antara dirimu dengan Allah. Maksudnya besarnya penutup kok kita ini jauh dari hal-hal yang baik, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fatafham binurit tauhid kaulahu ta'ala hakin an Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Maka pahamilah dengan cahaya pengesaan kepada Allah SWT yaitu ucapannya Allah ketika menceritakan ucapannya Nabi Ibrahim. Jadi pernah ketika Nabi Ibrahim itu mau menjelaskan siapa Tuhannya, dalam Al-Qur'an disebutkan disebutkan demikian Alladhi khalaqani fa yahdin. Nabi Ibrahim mensifatkan Tuhannya Alladhi khalaqani fa huwa yahdin yaitu yang menciptakanku kemudian bahwa yadin dan dia memberiku petunjuk kenapa yang disebutkan itu yang menciptakan karena dikatakan sama para ulama nikmat yang pertama kali sama manusia itu ada pada manusia itu nikmatul ijad nikmatul ijad itu nikmat diciptakan jadi manusia itu pertama kali nikmat bagi manusia alladzi khalaqani fahuwa yahdin Allah yang menciptakanku dan dia yang memberiku petunjuk. Petunjuk kemana? Ila tariqir rusdi wan nazar ilaih wal i'timadi ilaih. Petunjuk ke jalan yang lurus dan petunjuk untuk memperhatikan Allah dan petunjuk untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan Allah yang memberi aku makan dan memberi aku minum. Yut'imu jasadi wa yuskihi bil aghdiyati wal berarti khisiyah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita memberikan kepada jasad kita dan makanan dan minuman yang bersifat jasmani wa qalbi wa ruhi biruhiyatil ma'nawiyah dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita makanan makan dan minuman yang bersifat rohani dan maknawi. Jadi ada makanan jasad, ada makanan roh. Ini beda. Makanan jasad yang biasa kita makan sapi, gulai, tempe dan lain sebagainya. Dan nanti terakhir juga dapat makanan nasi itu. Itu makanan jasad. Makanan roh apa? Ya sekarang ini. Duduk kumpul-kumpul model begini nih makanannya roh. Bahkan dikatakan kalau orang itu sudah bisa mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsunya, cukup dengan makanan ruh dia nggak usah pakai makanan jasad bisa hidup dia. Imam Anas, Imam Malik bin Anas, Imam Malik yang pendiri madhab Maliki, itu sehari itu beliau buang air besar dua minggu sekali. Beliau tinggalnya di kota Madinah, setiap ingin buang air besar mesti keluar dari kota Madinah. Takut kalau buang air besar di kota yang di situ tinggal Rasulullah SAW. Tapi beliau buang air besar dua minggu sekali. Kenapa? Setiap hari beliau puasa, sahurnya kurma separuh, minumnya satu teguk air, bukannya. Bisa hidup ya? Bisa. Sehat malahan. Kenapa? Sudah makanannya itu dengan makanan roh bukan dengan makanan jasad lagi. Sampai jangan niru tadi. <laughs> Wa idza maratu jasad ma'ruf. Apabila aku sakit, Penyakitnya jasad kata Abu Umar ma'ruf, sudah dikenal. Wa maradul qalbi, adapun sakitnya hati bil ghaflati 'anillahi wan nadhar ila ghairillah. Sakitnya hati itu apa? Lalai dari Allah Subhanahu wa taala dan sering memikir kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini sakit, bahwa yashfin, maka Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Bi anwari ma'rifati wa anwari musyahadatihi. Menyembuhkan dengan membuka membuka kepada kita cahaya untuk mengenal Allah dan cahaya untuk berusaha memandang kenikmatan atau memandang semua ciptaan Allah atau memandang segala yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila akhir mastamarat alaihi hadil ayat min rumus wal isyarat. Sampai akhir daripada ayat yang mengandung banyak-banyak daripada isyarat-isyarat yang mana menunjukkan bahwasanya kecintaan daripada Tuhan kepada hambanya. Tumarfal himmah kama qal wallazi atma'u ayaghfira li khati'ati yaumiddin. Kemudian bangkitkan semangat kita sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim wallazi dan Allah yang mana atma'u ayaghfira li khati'ati yaumiddin. Yang mana aku berharap kepada Allah supaya mengampuni dosa-dosaku nanti di hari pembalasan. Wa inna ma waqqatal maghfirata bidzalika al-yawm likauni tahaqquqil abdil maghfirah wa zuhuriha lahu inna ma yakunu fi. Kenapa kok di sini disebutkan supaya mengampuni nanti dari pembalasan? Kok tidak ngampuni dari sekarang? Disebutkan sama Habib Umar bahwasanya maghfirah, pengampunan dari Allah ini pada hakikatnya nanti akan muncul ketika nanti dari pembalasan. Kalau sekarang belum kenyataan efek daripada makfirah tersebut. Tapi nanti di hari pembahasan kata dukungan baru betul-betul muncul efek atau asar daripada makfirah ini. Kemudian dilanjut lagi Rabbi habli hukman. Ya Allah berikanlah kepadaku hukman. Apa maksudnya hukman? Ai ma'rifatun billahi azza wa jalla tauhidan kamilan. Yaitu ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifah kepada Allah ini maksudnya apa? Kenal kepada Allah. Kita semua kenal berarti sama Allah. Bukan gitu maksudnya. Kenal bukan cuma sekedar kenal tapi kenal juga kita menunaikan semua hak-haknya Allah. Kita menunaikan semua kewajiban kita sebagai seorang hamba baru dikatakan kita kenal sama Allah. Kalau cuma tahu Allah mencipta kita ini belum kenal. Harus sekedar tahu. Yang kenal itu yang dia menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah. Wa alhiqni bisalihin. doanya Nabi Ibrahim, alhiqni bisalihin. Ya Rob, jadikanlah aku ini bersama orang-orang yang soleh. Siapa orang yang soleh? Al-qaimina bi huquqillahi wa huquqi khuluqihi as-sabirin asyakirin. Orang-orang yang soleh itu orang yang dia menunaikan hak-haknya Allah. Apa hanya Allah? Harus kita ini kalau diberi nikmat harus bersyukur. Kalau terkena bala harus bersabar. Ini orang yang soleh menunaikan hak-haknya Allah. wahoku ki khaliqihi. Dan juga ki khaliqihi dan juga menunaikan hak-haknya para makhluk ciptaannya Allah. Ada hak sesama kita di antara manusia harus saling berbuat baik. Ada hak ciptaan Allah sebagai binatang ada, jangan diganggu. Sebagai tumbuhan juga ada, jangan diganggu. Asobirin orang-orang yang sabar asyakirin orang-orang yang bersyukur waj'al lisana sidqin fil akhirin kemudian ucapan Nabi Ibrahim yang terakhir waj'al lisana sidqin fil akhirin ya Allah jadikanlah aku ini disebut dengan baik untuk disebut dengan kebaikan bagi orang-orang yang hidup setelahku Ay sana'an jaman wa dzikran hasanan li aku qudwatan lil mu'minin Wasailikina ila ridha rabbil alamin. Maksudnya sana sikin ini, ya Rabb jadikan orang-orang yang setelah aku ini tanaan hasanan yaitu memuji aku dengan baik dan menyebutkan aku dengan kebaikan supaya apa? Apa Nabi Ibrahim ini gila sanjungan? Bukan. Kenapa kalau Nabi Ibrahim doa supaya dirinya ini disebutkan dengan kebaikan bagi orang-orang yang setelahnya supaya apa? Li aku nakut dua tanil mukminin supaya aku ini jadi contoh bagi orang-orang mukmin yang lain wasalikin ila rabbil alamin dan supaya aku ini jadi contoh buat orang yang menuju ridhanya Allah Subhanahu wa taala waj'alni min warasati jannatin na'im dan jadikan aku termasuk penghuni surga yang penuh dengan kenikmatan ada jannatin naim itu ada mengatakan surga, surga yang perlu dengan kenikmatan. Ada juga yang menyatakan bahwasanya ada nama surga namanya an-naim. Jadi jannatin naim jadikan aku penghuni daripada surga an-naim. Makanya umat-umat yang setelahnya Nabi Ibrahim, kalau umat Yahudi ini kan beriman sama Nabi Musa, tapi kufur sama Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Kalau umat Nasara itu beriman sama Nabi Isa, tapi kufur sama Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Tapi semuanya ini beriman sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya disebutkan di Al-Quran, maka Nabi Ibrahimu Yahudian atau Nasranian, walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim ini seseorang Yahudi ataupun seseorang Nasrani. Akan tetapi seseorang Muslim dan beliau bukanlah seseorang yang musyrik. Ini firman Allah dalam Al-Quran. Kullu dzalika mimma yudkhilu surura 'ala qalbi al-'abdi al-mubtala bi tawalil akdar fi hadhihi dar. Semuanya ini adalah bisa menjadikan gembira bagi seseorang yang terkena berbagai macam bencana. Bitala biridhallahi wa dukhuli jannatihi li'anna na'imal kamil biha. Kenapa? Karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kenikmatan itu sempurna apabila seorang hamba sudah masuk ke, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan di awal kan, bila kamu sumpek suruh kita memahami perkataan daripada Nabi Ibrahim tadi. Apa hubungannya sumpek sama ayat-ayat yang tadi ini apa hubungannya? Di sini tidak ada nyebutkan akan menghilangkan sumpek, tidak ada disebutkan. Maksud kaitannya ini apa? Di ayatnya tadi diterangkan Allah yang menciptakan kita, yang ngasih petunjuk, yang ngasih makan, yang ngasih minum. Kalau kita sakit Allah yang yang menyembuhkan. Kemudian ada doa-doa yang lain. Doa supaya diberikan makrifat kepada Allah. Doa supaya dijadikan bersama orang yang soleh. Doa supaya dimasukkan surga. Intinya apa? Apabila kita ini kena masalah, kita ini sedih, kita ini sumpah, kita ini ingat bahwasanya kita ini masih punya Allah. Maksudnya yang terpenting ini ridhonya Allah. Di dunia kita kena musibah, yang penting bukan musibah agama, itu kecil. Yang penting Allah selalu ridho sama kita. Ini maksud ayatnya itu. Kita masih punya Allah yang menciptakan kita, yang ngasih petunjuk kita, yang ngasih makan kita, yang makan menyembuhkan sakitnya kita. Makanya apabila orang itu sumpek, ingat sama Allah. Yang penting kesumpekan ini Bukan di dalam hal agama ya. Bukan di dalam hal yang bisa membuat kita jauh sama Allah, tidak masalah berarti. Kalau cuma urusan duniawi-duniawi, tidak ada artinya. Yang penting kita ridho sama ketetapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatullahi fid dunya hiya al-jannatul mu'ajjalah. Dan mengenal Allah di dunia itu itu adalah surga yang dipercepat. Kalau fi Qutil kulub dikatakan di kitab kutil kulub. qala Malik bin Dinar kharajan nasu minat dunya walam yaduku adia adyaba syai'in fiha. Malik bin Dinar pernah berkata, manusia ini nanti ada sebagai manusia keluar dari dunia tapi dia belum pernah merasakan sesuatu yang paling nikmat yang ada di dunia. Kira bahwa ditanya apa itu sesuatu yang paling nikmat di dunia? Al-ma'rifah yaitu kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata juga Yahya bin Mu'adz fid dunia jannatun man dakhalaha lam yastaq ila syai'in wa lam yastawhisu syai'. Katanya Imam Yahya bin Mu'adz di dunia ini ada surga. Barang siapa yang masuk ke dalam surga tersebut dia tidak akan menginginkan sesuatu dan juga tidak akan terganggu dengan sesuatu yang lain. Tilah bahwa ditanya kemudian apa itu? Surga apa yang ada di dunia? Ma'rifatullah, yaitu mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ibrahim bin Adham, "Lau arafal mulku ma nufihi fihi, la jaliduna alaihi bisuyuf." Ibrahim bin Adham, bin Adham juga mengatakan, kalau seandainya raja-raja ini tahu keadaan kita, maksudnya keadaan kaum-kaum sufi, kaum kaum sufi sudah memiliki ma'rifah billah, mereka akan memerangi kita dengan pedangnya. Kenapa? Karena irik hidupnya kita kok nikmat banget. Juga disebutkan di dalam sebagian ucapannya kaum salihin, mereka itu kalau sudah datang, kalau sudah hadir majelis, itu merasakan kenikmatan yang luar biasa sampai mereka ini berkata, ini mungkin karena istighrobnya ya, karena nikmat ini sampai berkata, إذا كان أهل jannah في مثلها fa innahu لا في عيش tayyib kalau menghuni surga ini seperti keadaannya kita sekarang berarti hidupnya di surga itu memang betul-betul enak ini kaum-kaum sufi itu kalau sudah merasakan cinta yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai merasa dirinya ini tidak hidup di surga, hidup di dunia tapi hidupnya di surga. Wa fihi aidan aishun hunyun ila illahi ta'ala. Kemudian di dalam ayat ini juga ada pengertian bahwasanya tidak ada hidup yang enak kecuali kalau kumpul dengan aulianya Allah Subhanahu wa taala. Wa hum arbabul basairi wa arbabul qulub. Mereka ini aulianya Allah itu orang-orang yang punya mata hati yang bersih dan juga punya hati-hati yang bersih. Rasul sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Khiyaru ibadillah, ru'u dzikrullah." Kita kalau mau nyari atau mau tahu hamba-hamba Allah yang pilihan yang baik, yang termasuk golongannya orang-orang yang soleh ini apa? Sama Rasul sudah dikasih contohnya, sudah dikasih caranya. Apa? Khiyaru ibadillah, sepilihan-pilihan yang orang-orang yang baik daripada hambanya Allah dzikir Allah kalau dilihat ingatkan kita sama Allah kalau dilihat sumpek-sumpeknya kita hilang kalau dilihat jadi semangat untuk berbuat taat kalau dilihat jadi kepingin untuk meninggalkan maksiat ini orang-orang salihin wa man adahum fa bahaim wa adal adapun yang selain mereka Selain orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini seperti hewan ternak atau bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bukan sesungguhnya mereka ini mereka orang-orang yang selain dari para aulia ilah ini bukan buta matanya akan tetapi buta hati yang ada di dalam dada mereka makanya kadang ada orang yang sebetulnya melek tapi hatinya merem buta hatinya kenapa? tidak kenal dengan kebaikan kalau Syekh Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus berkata Syekh Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus Aladul Aishi kullihi ma'a basair Walil asrar illa liman sofas sarair. Paling nikmatnya hidup itu bersama orang-orang yang dekat dengan Allah swt. orang-orang yang memiliki mata hati yang bersih. Walil asrar dan tidak akan didapatkan asrar. Asrar ini apa? Sesuatu yang tersembunyi yang mana yang tahu cuma orang-orang yang memiliki ma'rifah dengan Allah swt. Walal asrar tidak mungkin ada asrar, ada rahasia-rahasia karunia Allah illa liman safa sarair kecuali bagi orang yang memang hatinya bersih. Wallahu a'lam shawab. Hadza min lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silahkan dibagi bungkusannya sambil gosida. Ngilang sing ngantuk-ngantuk ben orang ngantuk. Ya Rabbana di بمحمد اغفر اغفر لنا يا سامع دعانا يا رب كتواسغا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا واكتم هوانا إن أراد كرضانا به بحب سيرنا لسوانا يا رب صفا بمحمد اغفر يا سامع ادعى فاخضع لنا إن كنت راجي واسلنا وترك مناك إن أراد أنا يا رب الصفا بمحمد اغفر اغفر لنا يا سامعا قوما علي تبئا لنا أهل الوفاء حبيبنا ما زالت تعلوانا يا يرى تتواصفا بمحمد يغفر يا سامع نحن الكرام فما أتانا قاصدا أغفلنا لا سعاد أدتعي لما تلقانا يا رب ما كتوسفا بمحمد اغفر لنا يا سامع لدعانا yang mau bertanya silakan Alhamdulillah ada pertanyaan silahkan malam ini yang mau dimakan silahkan dimakan di sini. Rodok punjul ini. Oh. Alhamdulillah ini bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Duse barang ya melu berkah. Iya. Ya. Ya memang kita datang ke sini bukan karena mencari dus bukan. Saya yakin karena kita mencari ilmu ini adalah bagian daripada urusan jasa. Jasa tadi ya kudu di kayak orang kadang benda tak seger. Hmm. Ya, ya memang mereka orang yang yang ya ngada-ngada. Jadi ya, jadi mereka selalu mengatakan mengada-ngada. Jadi karena mereka tidak ada, ya sekarang mereka mengada-ngada. Ya silahkan. Jadi ini buat saya orang-orang seperti itu bukan karena mereka tidak tahu, tapi mereka memang tidak mau tahu. Tadi sudah diterangkan bukan matanya yang buta, tetapi hatinya yang buta. Diterangke kaya apa tetep ora ketompo. Jadi ya silahkan masing-masing. Ya, jadi pengkafiran pertama itu kapan nanti di tempat di buku ini juga akan dibahas. Pertama ucapan kafir dari orang Islam untuk orang Islam itu kapan? Gue gini buku. Itu nanti di, di zaman Sayyidina Ali. Ali bin Abi Thalib itu dikafir-kafir ke karo bola-bolane wong Islam juga. Jadi nek enak saiki wong kafir-kafir ki ya biasa. Tidak ada Rasulullah oh, itu. Ya setelah meninggal itu kan orang itu biasanya golek-golek gila wis ora nek wong tuwane to. Eh, nek jene wong tuwane wong ketoke gayane manut nurut kabeh. Wong tuane ora nek mulai golek-golek. Lho bapakku biyen ngomong karo aku ngene kok. Iki omah bagianku lah sing karena orang iso lah. Itu biasanya ribet wis ora uang wong tuwane. Ya biasa soalnya pas satu sama lain golek-golek bagian. Golek bagian. Sudah habis. Ya. Yang apa yang masih? Yang gede ya bagi nodisi luru-luru dindak ke sisan. Eh, bismillah. Digolek yang kresek kuwi, golek yang kresek dadi nek nggawane omah sebagian dipangan kene, sing sebagian nggawane omah nggo buka sing buka ilawang. Dadah-dadah assalamualaikum bukan di dalam hati. Ya, Allah. Ya. ya, ya. ya. Nggih, jenengan termasuk juga mriki ngilangke sumpek. Soalnya apa? Di sini diajari untuk Kenapa kok, kok sumpek kok kon golek petunjuk bukan golek petunjuk sumpek itu di situ ilingo bahwa Allah kita masih punya Allah. Sumpeke kaya apa nek bab urusan donya enteng wa intardo bil maksumi isda muna aman. Nek jenengan rido, ridho pun Gusti Allah jenengan mesti nikmat. Tapi nek jenengan boten ridho kali peparingi pun Gusti Allah jenengan buatan mungkin urip nikmat. Jadi sumpek itu biasanya terjadi karena merasa kekurangan sesuatu di dunia. Jarang wong sumpek bab masalah. Anu. Masalah dunia biasanya wong sumpek. Waduh aku nyambut gawe sedina rentok popo. Waduh bagiannya bungkusan loro aku untuk siji sumpek. Lagi <laughs> iya sumpek yang ledak misal iki cerita wae guyon tok ora ngono. Iki ora urusan dus-dusan. Delalah kan delalah. Waduh pas bagi ning ngarepku pas mandek entah. Lagi sebab urusannya mikirin nih, tapi nih mikirin akhirat alhamdulillah memang jatahku si ciki, tapi rohku luwe akeh ngono. Nah. <laughs> ya, mudah-mudahan setiap hari ada yang begini nih, Bah, Mbah Pur sama Mbah Tar ini. Tak <laughs> Tar sama ya, tak Tar sama Pak Pur ya.

Harap sewu ya ora masalah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu ping 100 ora masalah. Sak karepku dong aku dilambe. Lalu zaman Rasulullah ki ora ora kaya ngono. Zaman Rasulullah orang nggo speaker wis meneng wae kuwi padha wae. Mau tiga boleh, mau dua boleh. Lah tadi sudah diterangkan ini. Bahkan ada yang mengatakan tidak usah pakai takbiran, tidak usah bengak-bengok. Kan gini gitu tak? Lah zaman sing bengak-bengok orang itu sing nengarek arek truk dua truk duk duk duk duk duk memang joget-joget malah Allah Akbar. Nah, itu tidak boleh. Namanya takbir itu ya sing ya hikmah sing api. Neng masjid-masjid barang kuwi takbir karo dulu. Allah, enak dong kuwi. Takbiran sampai pagi. Maaf, maaf yang di masjid-masjid kuwi sing krungu-krungu. Selanjutnya Kuwi kaya ngono rasa takbir turu wae, Drun. Kowe iki malah ngerumet. Itu ada orang-orang di masjid-masjid itu udah kretek-kretek. Wis cukup aja nganti isu. Sebab tanggamu ki enek wong kafir, tanggamu ki enek wong loro, tanggamu cukup jam 11 engko turu oneh engko jam 3, jam 4 sak urung subuh takbir meneh. Lah dua apa tiga saya disodori kan dua lagi kan boleh aneh-aneh dong. Zaman bayi ku mian sak urung lahir tak yo ya telu. Lo dua tidak apa-apa. Sampai bilang tak boleh boleh. si cewek Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro endo. Cuman orang enak di kuping. saya enak saya sing telu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menadang ini zaman kanjeng Nabi rana La ilaha illallah Kian eneng Indonesia Allah hmm, Mana barang Indonesia semanggi kidul <laughs> Orang enak zaman Nabi ini orang enak Zaman Nabi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Coba ini kan ngono Apa kuwi takbir apa ngamuk lah Wis serba salah karo kuping wong semanggi kidul. Dadi wis sak karemu lho wong semanggi kidul kan biasane mental-mental manja-manja ta. La ilaha illallah. Ngono ya ora apa-apa. Sing enak lah, sing enak. Dadi nek enek sing ngomong ora entuk telu, ora apa-apa. <laughs> ora entuk monggo Mas jenengan tetep loro aja telu. Aku tak telu. Lah terus pripun kowe ning masjid kok siji loro lah aku nek kowe imame kowe aku tak melu loro, ngoten lho. Jadi yang mimpin itu misalnya dua, ya wae dhewe melu loro ora dosa. Lah nek sing mimpin telu aja mbok sablek. Ora enak tuntunane loro telu sampean aja. Lah nek sing mimpin loro awak dhewe melu loro ngono lho imam makmum melu imam ngono. Lah saya kebetulan misalnya di masjid Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar karena ora lur ora telu loro ora lur telu ngono terus kan ribet dah lah kalau dia yang mimpin dua aku ya melu loro nek aku sing mimpin telu kono ya melu telu sehat Makanya kemarin kan sudah kita terangkan 5 tambah 5 itu 10 9 tambah 1 10 7 tambah 3 10 Pada 10 ya kabeh Oh tujuannya itu ya takbir Tak karut muar modal 5 tambah 5 monggo sembilan tambah satu monggo agar takbir tujuh tambah tiga nggih silahkan syukur-syukur bar takbir diamplopi wah sakit <laughs> Alah agar amplopi kandel ngene wis bismillah takbir telu ya ora apa Mas <laughs> ya takbirannya kan nganti doble entuk igor e puhu kayak blangreng lho yang di dusun-dusun niku kula pernah ngoten pernah dulu itu saya di daerah Bulu mereka Sukarjo saya melu takbiran ning ngene tak delok wonge telu niku ketoke rame luar biasa. Ki masjid kok rame men takbir wong niku kira pirang atus ewu tak pikir. Ora ngerti wong telu tok cah loro cilik sing loro. Sing sisi nganggo tik tuk klik tik tuk klik tik tuk klik tik ngono lho. Tak delok sugane nek mbah-mbah mbah-mbahe ning ngono nek wong telu lungguh turu karo nglamun ning mbahe. Mikiri sesuk ki nganggo putu-putune nganggo apa. Nek ngono sugane blabreng. Uhum goreng lagu cocok aku. Iya. Mas kula tak takbir nggih. Allah, wah kaya ning Mekah oh, ngono sing sisi. Mekah piye wis semanggi kidul iki ora Mekah. Mekah e takbirnya barang kalau Anda mendengarkan Mekah ya ping telu. Lah nek sing loro berarti golek anyaran. Segala sesuatu yang baru itu biasanya biar kelihatan beda gitu loh. Ini orang beda kan podo liane. Berarti saya tidak punya pengikut. Soalnya wis entek karo sing liyane <laughs> lho masalah. Dadi kowe ben sih sing akeh sing melu kowe gawe anyar. Insyaallah melu. Salate ngadep dua rakaat, ngadep kiblat dua rakaat belakangi kiblat. lah akeh sing melu. Wah, ini cocok. Ini Om oh, Rasulullah SAW dulu madep Baitul Maqdis. Itu sama aja kali dua rakaat madep Baitul Maqdis, dua rakaat madep Mekah ngono. Lah ngono gue lak kowe enek sing melu akeh. Di Indonesia kan bangsa ngono-ngono seneng. Indonesia ini nyenengi kabeh semua aliran ada. Aliran listrik, ledeng, komplit. Ayo dimakan jajan. Gih pertanyaan lagi. Ya. Hmm? Buta. Oh budak, sudah bukan budak Bilal waktu itu, sudah dimerdekakan. Jadi sudah dimerdekakan dan memang itu keistimewaan yang didapatkan oleh Bilal ibn Rabah karena kecintaannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal ini Subhanallah, beliau budak ya bekas budaknya dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Disiksa seperti apapun beliau tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Iya, itu jelinya seperti di film Umar kemarin Umar bin Khattab. Ahadu ahad, ahadu ahad. Iya. Yeah. Lah orang-orang subhanallah itu film bagus ya, film ini. Ini bayangi Sayyidina Umar mau kaya ngono, rasa mbok bayangi Sayyidina Umar kaya ngono critane baik. Critane itu luar biasa ceritanya. Jadi Bilal ini keistimewaannya juga diantaranya Rasul SAW habis pulang dari Isra al Mi'raj Aku melihat terumpahmu di surga ya Bilal Padahal Rasulullah paham nih Cuman Rasulullah itu menanyakan ke Bilal Supaya sahabat yang lain dengar Ada Bilal mengatakan bahwa Beliau ini tidak pernah lepas dari air wudhu dan sunnah rakatan itu pak wudhu. Sunnah sunnah wudhu eh, itu Bilal itu istimewa dan Bilal dikenal di dunia sampai kiamat kalau gara Siapa Sopo Bilale kan kena terus orang mungkin sopo Suripe orang enak. Kisah <laughs> ngadan sopo Suripe orang enak sopo Bilale. Kan? Bilal mana Bilal? Padahal jenenge sulit. Tapi karena dia mau dipanggil Bilal. Jadi di mana tempat itu ganjaran piro ya bila luar biasa. Nikmatnya cuman cintanya masya Allah. Diceritakan beliau itu waktu sampai ke beliau pergi ke Syam. Waktu itu karena meninggal Rasul SAW, beliau nikah katanya mantan lanyar. Malam itu mimpi dan Rasulullah di dalam mimpinya ya bila apakah kamu tega meninggalkan aku? Langsung itu istilahnya tidak ngenteni sesuk ini malam pertama loh. Langsung pergi ke Medina. Coba awake dhewe. <laughs> Saya terus no Kanjeng Nabi. Mantan nanya lali Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ya Ya wajar ini lo wajar, mau semanggi. Jadi wajar ngono-ngono. Tapi ini bila seperti itu sampai di Medina di situ di, uh, di tempat Rasulullah SAW di makam Rasulullah SAW Sayyidina Abu Bakar ada di situ Sayyidina Umar ada di situ nasi ziarah Rasulullah SAW. Lihat Zainab Bilal mereka gembira, rindu kehidupan itu. Makanya ya, orang itu kadang kalau sudah duduk lagi sama orang-orang yang pernah duduk bersama orang-orang yang mulia. itu kalau ketemu lagi itu eling zaman dulu. Jangan Abu saya sini eling ingat bagaimana Rasulullah SAW terhadap Bilal untuk memerintahkan arif nih ya Bilal. Jadikan saya ini nyaman, tenang, nikmat dengan adanmu. Jadi loh maksudnya. Nah itu akhirnya saya Abu Bakar mengatakan Ayo Bilal kamu adhanam Kepingin ngerokok okay. Jadi supaya saya terkenang lagi di zaman Rasul Bilal mengatakan saya tidak mampu Saya nak Umar begitu Ayo ke Bilal adhanam Kepingin elik nostalgia dengan adan zaman Rasul Tidak mampu Tetapi putra putri saya nak saya nak Fatimah Zahra nak Ali bin Abi Thalib Sayyidina Hasan wal Husain masih kecil-kecil waktu itu beliau berdua lihat ada Sayyidina Bilal Sayyidina Bilal lari memeluk Bilal, "Wahai Bilal, wahai Bilal," katanya. "Ayo azan-azan, aku rindu dengan kakakku." Subhanallah. Waktu itu karena yang memerintah cucu Rasulullah SAW Bilal Adam. Sewaktu Bilal Adam Allahu Akbar Allah Baru ucapan takbir itu Allahu Akbar Satu Madinah semua keluar Dianggap di Mereka sampai menyangka bahwa Rasulullah hidup kembali Rasulullah hidup, Rasulullah hidup Karena dengar suaranya Bilal Pas asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu beliau tidak bisa melanjutkan. Itulah Bilal yang luar biasa. Yang dari disitulah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang budak hitam mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu hebat. Orang-orang kalau ingin dapat kedudukan tinggi jangan lepas sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ nanti Allah akan memberinya kepadanya kedudukan yang tinggi karena dia mengikuti Rasulullah SAW. Tadi yang diceritakan di dalam buku itu tadi, itu kan orang-orang yang mempunyai kedudukan sama Rasul, para wali, para salih. Hmm, eh, kita lanjut. Katakan bahwa ini saya bukan urusan kamu. Nah Allah min dalik. Hati-hati ya. Yang tadi saya ingatkan supaya putra putri kita dimanapun bapak sama ibu diperhatikan kalau jenengan itu gadah putra putri bukan cuma gaya anak tok terus ditinggal dididik dielengke jangan kita percaya dan percaya sama mereka kita sering ditipu dan kita tidak tahu dengan tipuan mereka karena akal dan pikiran kita lain dengan akal dan pikiran mereka akal pikiran mereka masya Allah lebih ke depan teknologi-teknologi yang mereka ketahui dan miliki lebih besar, lebih tahu. Kita orang itu makan buka kami kangenan, <laughs> orang mudeng, tapi mereka di dalam HP-nya itu sudah isinya macam-macam. Tidak semua seperti itu. Saya tidak mengatakan semua, tetapi hati-hatilah. Waspadalah kan gitu judulnya. Waspada. Lebih baik tidak sekolah nek sampai sekolah jadi uang rusak. Lebih baik dididik di rumah, lebih baik dididik di masjid. Berarti orangnya wong pinter, saya tidak butuh wong pinter, aku butuh wong bener. Wong pinter akeh, tapi wong bener sithik. Orang sekarang kadang wah oh, enggak puluh ini orang pinter, orang butuh pinter le, butuh kuwi yang bener. Syukur-syukur pinter bener lah itu lho Sekarang ya akeh wong sing pinter tak orang yang bener. Mayoritas seperti itu. Kadang bisa diingatkan itu mengatakan bahwa saya punya pendapat lain ya karepmu. Tapi dia pendapat beda. Ya hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikati muqarrabin. Ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan anak cucu kami, selamatkan pemuda-pemudi kami, selamatkan orang-orang yang bermaksiat di bulan ini, selamatkan orang-orang yang bermaksiat di saat-saat ini. Jadikan kami dan mereka ya Allah mendapatkan ridho dan ampunan darimu Allahumma ya Allah Engkau adalah Tuhan kami tempat kami mengadu dan memasrahkan diri semua yang telah kami amalkan ya Allah ya ya Allah walaupun apapun bentuk amal sekecil apapun kami berharap wahai Tuhan kami Terimalah sebagai amalan-amalan yang akan menyelamatkan kami Menyelamatkan ayah ibu kami Menyelamatkan keluarga Amalkan sesuatu amalan yang akan menjerumuskan kami ke dalam neraka jahanam Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar Allahumma innaka azun tuhibbul afa fa'fu anna ya karim Ya Rahman Ya Rahim Ya Rab Ya Allah terimalah ibadah siam kami Terimalah ibadah-ibadah tilawatul Quran kami Salat-salat tarawih kami Salat sunnah kami Iktikaf kami Ya Allah tahajud kami Witir kami dan semua amal ibadah di bulan Ramadan ini Jadilah amal-amal ibadah yang akan menutupi semua bentuk kesalahan dan dosa kami Hingga ke depan kami merasa Ya Rab dapat menjalankan semua ketaatan dengan baik Dengan mudah, dengan nikmat Ya Allah Jadikan kami selalu nikmat nikmat dalam mendirikan solat, nikmat dalam membaca Al-Quran, nikmat dalam mengamalkan semua ketaatan, nikmat dalam menjauhi maksiat, Ya Allah bentengilah pemuda-pemudi kami Sayangilah mereka Mereka pemuda-pemudi Ya Allah yang hidup di zaman ini Penuh dengan tantangan dan ujian Ya Allah kuatkan mereka hingga mereka tidak bermaksiat Hingga mereka tidak melakukan sesuatu yang akan menurunkan murka bagi kedua orang tuanya Murka bagi keluarganya Murka bagi bangsa dan ya Rabb ya Allah Dan bagi dirinya ya Rabbal Alamin Ya Rabb seandainya mereka telah berbuat dosa Kami mohon ampuni dosa kami dan mereka Hingga saat-saat ini kami mereka merasa ketenangan dan ketenteraman di dalam jiwa mereka dalam menjalankan semua ketaatan dan menjauhi semua kemaksiatan. Bimbinglah putra-putri kami, bimbinglah mereka hingga mereka mendapatkan kelak kemudahan dalam mencapai kaya Allah, mencapai keridhaan mudah dalam mencapai kehidupan-kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan jodoh-jodoh mereka tepat dohiran wa Jadikan kehidupan mereka kelak menjadi kehidupan yang akan keluar dari mereka anak cucu salih salihah yang menggembirakan Rasulullah min ahli Al-Quran min ahli salah min ahli ibadah min ahli ilm min ahli khair min ahli sunnah wal jamaah ya Allah panjangkan umur kami panjangkan umur ayah ibu kami panjangkan umur guru-guru kami dan semua yang membantu acara-acara kami dalam keadaan sehat wal afiat Ya Allah sembuhkan penyakit keluarga kami Sembuhkan penyakit keluarga keluarga kami Keluarga keluarga kami Jamaah-jamaah kami Ya Arhamar Rahimin khususnya akhirnya angga Ya Arhamar Rahimin sembuhkan penyakitnya Ya Arab Ya Allah Dan siapapun yang lagi sakit Ya Arab Diberkatin Nabi Muhammad Diberkat syahrul Ramadan Diberkat malam-malam di bulan Ramadan ini Kami berharap orang-orang tua kami yang sakit telah tersembuhkan Guru-guru kami yang sakit telah kau sembuhkan Murid-murid kami yang sakit telah kau sembuhkan Jamaah kami yang sakit telah kau sembuhkan Mendengar radio ini Ya Rabb yang sakit telah kau sembuhkan Ya Allah berkat malam-malam yang penuh dengan rahmat dan berkah ini Ya Allah, Ya Allah Apapun yang menjadi hajat kami dan mereka telah kau kabulkan Yang menjadi permasalahan kami Ya Allah telah kau selesaikan Kesulitan kami telah kau mudahkan Semua doa telah kau dengar dan kau kabulkan في حق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار على هذه النية وكل نية صالحة بالسر الفاتحة أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم العفو اللهم إنك عفو طعم العضاض wala ya karim niat untuk puasa nawaitu selama walin ala dzalfadli syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala taqabbal Allah minkum minna minkum taqabbal ya karim Alhamdulillah kundiripun dari akan sugeng jazakumullah khairul jaza dan seluruh pendengar radio Al Hidayah dan Rakosa FM Rakosa kami ucapkan selamat pula untuk menikmati hidangan sahur Sekarang sudah menunjukkan pukul 2 lebih 7 menit atau 10 menit Waktu semanggi kidul okay. ya, ya Silahkan Walafu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kutum sah salam-salaman langsung ya mulai Soalnya tangannya sereget mangan <laughs> Ya, ya, ya. يا إمام الرسل يا سندي أنت بعض الله معتمد kasih sahabat, masih bersama di 107,6 Radio Al-Hidayah FM. Kita lanjutkan kebersamaan kita.